Sungguhnya dakwah memiliki keutamaan yang sangat agung. Yang dijelaskan keutamaan dakwah ini dalam dalil-dalil yang begitu banyak. Yang kita semuanya mungkin telah mengetahui akan keutamaan-keutamaan tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Yang artinya barang siapakah yang perkataannya lebih baik dari orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik ya. Yang di, Allah menyebutkan ciri-ciri umat terbaik adalah apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mereka menyeru kepada yang ma'ruf, menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Yang ini merupakan sifat seorang dai yaitu sifat dakwah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Bahwasanya jikalau Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada seorang dengan sebab engkau, maka itu lebih baik bagimu dari mendapatkan unta yang merah. Yang unta yang merah itu di di sisi orang-orang Arab terdahulu merupakan harta yang paling mulia Artinya apa? Artinya tatkala engkau berdakwah, kemudian ada seorang mendapatkan petunjuk dengan sebab dakwahmu, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan Mercedes Benz misalnya atau mendapatkan mobil yang mewah. Lebih baik engkau apa namanya itu lebih baik daripada engkau mendapatkan uh, kemewahan dunia seperti itu. Ikhwani, akan tetapi para pendengar sekalian, saya ingin mengajak pendengar sekalian merenungkan satu hadis tentang keutamaan dakwah, hadis yang sangat agung yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Yang artinya barang siapa yang menyuruh kepada kebaikan. Kebaikan apa saja? Pokoknya disebut dengan kebaikan, maka falahu mislu ajri fa'ilihi. Jika kemudian diamalkan oleh seorang, maka orang yang mendakwakan ini akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan. Artinya apa? Kalau kita berdakwah, mendakwakan satu kebaikan, alhamdulillah ada sepuluh orang yang mengamalkannya, maka seluruh amalan mereka akibat dakwah kita itu pahala juga akan mengalir kepada kepada kita. Ini subhanallah janji yang sangat besar bagi orang-orang yang berdakwah. Bagaimana lagi jika ternyata dakwah kita didengar oleh banyak orang? Ribuan orang yang mendengarkannya, ya kemudian mereka mengamalkan apa yang telah kita sampaikan, maka betapa banyak pahala yang akan mengalir kepada kita. Oleh karena itu ikhwani fillah wa akhwati fiddin, para pendengar sekalian, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita pahami betapa besar kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa tinggi derajat beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah awalud duat, beliau adalah dai yang pertama. Dai yang pertama yang menyerukan Islam Ya. Sehingga semua amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin sejak zaman beliau sampai hari kiamat semuanya pahala juga akan mengalir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini menunjukkan bagaimana ketinggian kedudukan beliau. Oleh karena itu ikhwani, tatkala kita mengetahui kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tinggi ini, yang kalaulah kita mau merenungkan bagaimana ketinggian juga sahabat beliau seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin ma imani Umar ma ima, lau, lau wuzina imanu Abi Bakr ma imanil ummah la rajiha imanu Abi Bakar." Kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang ditimbang dengan imannya umat kaum muslimin seluruhnya, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar. Orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat pertama yang dijamin masuk surga namun ketahuilah ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum, Abu Bakar hanyalah satu dari jutaan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Abu Bakar tidak bisa dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar yang tingginya seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan orang-orang selain beliau radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, para pendengar sekalian, oleh karena itu kita pahami beberapa kesalahpahaman yang beredar ya di sebagian masyarakat kita. Seperti keyakinan bahwasanya wali itu lebih baik daripada nabi. Sebagaimana perkataan orang-orang yang saat mereka mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqir rasul wa dunal wali. Bahwasanya kedudukan kenabian itu kedudukannya sedikit di atas kerasulan namun di bawah kewalian. Artinya mereka mengatakan secara kedudukan, maka yang paling rendah adalah rasul. Kemudian yang di tengah di barzakh di antara yaitu kedudukan kenabian dan yang paling tinggi adalah wali. Ini adalah kebatilan. Bagaimana seorang wali bisa lebih baik daripada nabi Dan ini subhanallah ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum dipraktikkan oleh mereka. Bahkan baru-baru saja telah meninggal seorang wali tersohor yang terdapat di Kalimantan. Yang sebelum meninggalnya dia dia mengatakan saya pergi umrah kemudian ke tanah suci kemudian saya mengunjungi kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun keluar dari kuburannya kemudian mencium lututku ya. dia menganggap dirinya lebih tinggi daripada Nabi ya. dan pemikiran ini sudah aja sudah ada sejak zaman dulu di kalangan orang-orang sufi dari tatkala kita menjelaskan bagaimana tingginya kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu bahwasanya Pendapat seperti ini adalah pendapat yang batil. Bagaimana wali bisa lebih tinggi daripada nabi? Padahal wali itu merupakan salah satu kebaikan daripada kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh kebaikan yang dilakukan oleh wali, pahalanya akan mengalir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya ulangi, wali adalah salah satu kebaikan dari jutaan kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh kebaikan wali kalau dilakukan oleh sang wali, maka pahalanya semuanya akan mengalir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidaklah wali mendapat hidayah kecuali melalui jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang lain yang beredar di sebagian masyarakat kita, kesalahan kedua, yang mereka mengatakan bahwasanya kita mengirim pahala kepada Nabi, mengirim Al-Fatihah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan ini juga pemahaman yang keliru ya bahwasanya mengirim pahala itu diperbolehkan mengirim pahala mengaji mengirim pahala al-fatihah ya bahkan madhab syafi'iyah menyatakan bahwasanya ini tidak diperbolehkan ya. kalau kita bantah melalui apa yang telah kita bicarakan ini tentang kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita katakan buat apa kita mengirim al-fatihah pahala al-fatihah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan seluruh amalan kita pahalanya akan mengalir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu kita kirimkan Al-Fatihah, pahalanya su sudah mengalir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak seorang sahabat pun yang mereka mengirim-ngirim pahala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca Al-Fatihah dikirimkan pahalanya. Al-Fatihah itu tidak pernah diterapkan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu generasi para sahabat ridwanullahi alaihim. Ikhwani, kemudian kesalahan ketiga yang tersebar di masyarakat yang kita bisa bantah dengan menunjukkan keagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu tatkala sebagian masyarakat kita memahami bolehnya kita mengambil barokah dari seorang kiai dengan mengkiaskan kepada menganalogikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh diambil berkahnya, air liurnya berbarokah, keringatnya berbarokah, jasadnya berbarokah, maka jika demikian kiai atau wali pun berbarokah. Boleh kita ambil barokah dengan meminum bekas minumnya atau dengan mengusapkan tangan kita ke keringat dia, ya. Atau kita apa namanya mengambil air liur sang kiai dengan mengkiaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan ini pemahaman yang batil. Ya. Yang pertama hal ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat sesama mereka. Para sahabat hanyalah mengambil barokah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Adapun di antara mereka Abu Bakar misalnya radhiyallahu taala anhu, tidak ada seorang pun yang datang kepada Abu Bakar kemudian mencari-cari barokah dari sisa air minum beliau atau dengan mengambil keringat beliau, tidak ada. Demikian juga Umar, demikian juga Utsman, demikian juga Ali dan demikian sahabat yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya mengambil barokah dari jasad Nabi, dari jasad atau dari air liur itu semuanya merupakan kekhususan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita bisa menyamakan seorang kiai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah tingkat kesolehan antara seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kiai sangat jauh berbeda? Telah kita jelaskan Abu Bakar saja yang luar biasa imannya, yang digelar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam as yang selalu membenarkan tingkat keimanannya luar biasa. Yang kata Umar kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat seluruhnya masih lebih berat iman Abu Bakar. Itu saja yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa kita ambil barokahnya. Tidak pernah diterapkan oleh sahabat yang lain. Padahal mereka tahu Abu Bakar bagaimana ketinggian ketinggiannya di sisi Allah. Mereka tahu bagaimana Abu Bakar telah dijamin masuk surga. Namun tidak seorang pun dari sahabat yang lain mengambil mengambil berkah dari air liur beliau atau dari keringat beliau atau yang lainnya. Jikalau Abu Bakar hanya demikian, bagaimana dengan Pak Kiai zaman sekarang? Yang imannya tentunya jauh dari Abu Bakar dibandingkan dengan Abu Bakar. Terus kita tidak tahu Pak Kiai itu apakah apakah Pak Kiai itu benar-benar imannya murni bertauhid tidak, tidak terselamatkan dari kesyirikan? Kita tidak tahu. Bukankah banyak dukun-dukun ya yang bisa nyantet bahkan mengajarkan santet, mengajarkan jimat-jimat, mengaku-ngaku dirinya Pak Kiai. Kita tidak tahu bagaimana kedudukan Kiai, imannya benar nggak, bersih nggak dari kesyirikan. Ini pertama. Kedua, kita tidak tahu apakah Pak Kiai tadi itu dijamin masuk surga sebagaimana Abu Bakar. Bagaimana meninggalnya nanti? Belum tentu dijamin masuk surga. Oleh karena itu membandingkan Pak Kiai dengan Abu Bakar saja sudah tidak tidak bisa kita bandingkan. Apalagi kita menyamakan antara Pak Kiai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin perluas sedikit dan saya harap para pendengar sabar ya. saya ajak para pendengar sedikit untuk berpikir tentang dalil mereka. Kalau kita tanyakan kepada mereka yang mengatakan boleh mencari barokah dari Pak Kiai, kita tanyakan apa dalil antum boleh mengambil barokah dari Pak Kiai. Mereka akan mengatakan bahwasanya dalil kami kias. Bahwasanya kita mengkiaskan Pak Kiai dengan Nabi. Tatkala Nabi orang soleh dan Pak Kiai juga sama-sama orang soleh, kalau Nabi bisa diambil barokahnya, maka Pak Kiai juga demikian. Ini dalil mereka. Kita bantah, kita katakan bahwasanya Kias itu ada empat rukunnya. Yang pertama al-maqis, yaitu suatu yang dikiaskan. Dalam hal ini adalah Pak Kiai. Al-maqis alaihi yang kedua, rukun yang kedua al-maqis alaihi, yaitu dalam ini yang dikiaskan kepadanya. Dalam pembicaraan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga al-illah al-jami'ah, yaitu sebab yang sama yang terdapat di antara keduanya. Antara cabang dan asal, antara yang dikiaskan dengan yang dikiaskan kepadanya. Apa sih kesamaan yang terdapat antara Pak Kiai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Katanya kesolehan. Yang keempat, rukun yang keempat, al-hukum, hukum yang timbul. Tatkala sebabnya sama, sama-sama kesolehan antara Pak Kiai dengan Nabi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh diambil barokah. Kalau begitu, kalau begitu Pak Kiai juga boleh kita ambil barokahnya. Ini ini dalil mereka. Kita mendialogi mereka kita diskusi dengan mereka pada poin yang ketiga, yaitu tentang ilah jamiah. Apakah benar sebab yang terdapat pada Nabi itu sama dengan sebab yang terdapat pada Pak Kiai? Sehingga kita bisa menyamakan Pak Kiai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa diambil barokahnya. Kita teliti dulu. Kita bilang apa sih sebab yang sama antara Pak Kiai dengan Nabi? Kata mereka sama-sama orang yang soleh. Kita bilang ini jelas batil, kias ma'al farik, perbedaan yang sangat jauh. Bukankah anda dan kita, bapak-bapak dan ibu dan seluruhnya kaum muslimin sepakat kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesolehan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dibandingkan dengan kesolehan Abu Bakar, apalagi Pak Kiai. Tidak bisa dibandingkan tingkat kesolehannya berbeda ya. antara langit dengan sumur. Tingkat kesolehan sangat berbeda, ketinggian di Allah sangat jauh berbeda. Mereka mengatakan bukan maksud kami tingkat kesolehan. Kata mereka kita akui tingkat kesolehan itu berbeda. Akan tetapi mereka mengatakan karena pada nabi dan pak kiai sama-sama ada asal kesolehan, asal ketakwaan. Ibarat pohon, ada pohon kelapa, ada pohon kangkung. Ya. Dua-dua sama-sama pohon, meskipun ketinggiannya berbeda. Akan tetapi dua-dua memiliki akar. Pohon kelapa punya akar, pohon kangkung pohon kangkung juga punya akar. Kata mereka demikian juga antara nabi dengan Pak Kiai. Tingkat kesolehannya tinggi berbeda, Nabi luar biasa tingkat kesolehannya, Pak Kiai kurang akan tapi sama-sama punya akar kesolehan. Itulah yang menyebabkan kami menyamakan antara Kiai dengan Nabi, kata mereka. Kita bantah kalau memang demikian, bahwasanya yang menyebabkan kalian menyamakan antara Nabi dengan Pak Kiai karena sama-sama memiliki akar kesolehan, maka kita katakan kalau demikian maka seluruh kaum muslimin punya akar kesolehan. Saya sebagai pembicara juga punya akar kesolehan. Asal kesolehan itu ada, orang muslim mesti ada asal kesolehan. Demikian juga para pendengar sekalian memiliki asal kesolehan. Kalau demikian boleh diambil barokahnya, kalau gitu silakan mengambil barokah saya. Kita silakan, silakan kita kumpul rame-rame, kita buang ludah, masukkan dalam botol aqua, kita jadikan aqua apa namanya berbarokah atau air liur berbarokah. Produksi Radio Roja ya. Ini jelas batil ya. Iya. Oleh karena itu tidak bisa dikiaskan antara Pak Kiai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, ikhwani para pendengar sekalian, kita tahu bagaimana kedudukan seorang yang berdakwah. Ya, semakin banyak orang yang mengikuti amalannya, maka semakin banyak, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita juga paham akan bagaimana ketinggian kedudukan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi kedua, artinya generasi pertama yang menyebarkan dakwah ini. Kita tidak bakalan bisa mengenal Islam kecuali setelah melalui tahapan para sahabat. Karena para sahabat adalah murid-murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, murid-murid langsung yang dididik langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diawasi langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, mereka jika melakukan kesalahan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita mesti mengikuti jalan sahabat? Karena mereka memiliki banyak keutamaan dibandingkan dengan kita. Pertama, para sahabat orang yang paling paham tentang bahasa. Kalau kita tentu tidak mau dengar hadis Nabi kan tidak paham, buka kamus juga masih belum paham. Sudah ketemu makna har makna kalimat-kalimatnya pun masih belum bisa paham maknanya. Para sahabat luar biasa, paham paling paham bahasa Arab. Kemudian mereka tatkala mendengar hadis langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu perantara. Adapun kita, kita harus melihat memelihara, mem, apa namanya, memeriksa sanad hadis. Ya, terkadang sudah kita periksa ternyata hadisnya doif, ya. hadisnya lemah. Ya. Kemudian kita perlu ilmu untuk bisa melirik apa namanya meneliti masalah Sahabat tidak perlu. Kemudian ketiga, para sahabat oh, generasi yang pertama mempraktekkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang pertama mempraktekkan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Ini merupakan kemuliaan yang luar biasa. Yang keempat, para sahabat kalau keliru ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Allah Subhanahu wa taala mengawasi para sahabat. Kalau ada yang salah di antara mereka turun ayat. Ada kalau ada salah di antara mereka turun ayat. Sering terjadi demikian. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat berkaitan dengan sahabat ini, berkaitan dengan sahabat ini, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Jabir bin Abdullah mengatakan bolehnya azal ya, mengeluarkan mani seorang suami mengeluarkan mani dari kemuliaan istrinya ya. Dengan dalil apa? Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kita dulu di zaman sahabat berazal dan Al-Qur'an turun. Allah tidak menegur, menunjukkan bolehnya berazal. Kita berazal dan Al-Quran turun, Allah tidak negur. Berarti bolehnya berazal. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mengawasi bagaimana para sahabat mempraktekkan ayat-ayat Allah dan mempraktekkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemuliaan yang sangat besar yang mereka miliki berkaitan dengan bahasan kita, mereka adalah generasi dai kedua. Artinya dai pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dai kedua adalah para sahabat. Sehingga seluruh amalan atau seluruh Eh, pahala yang amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin setelah generasi sahabat sampai hari kiamat mesti ngalir kepada siapa? Para sahabat. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan para sahabat. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah wa merupakan suatu tindak kriminal yang sangat besar yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku-ngaku mereka cinta kepada Ali radhiyallahu anhu yaitu orang-orang Syiah yang mengata yang mengatakan bahwasanya para sahabat Seluruhnya kafir kecuali enam orang. Ada yang mengatakan kecuali delapan orang khilaf di antara mereka. Mereka bilang para sahabat seluruhnya kafir kecuali cuma enam orang. Ada yang mengatakan sepuluh orang. Paling banter mengatakan cuma delapan belas orang. Dan saya tantang orang Syiah bisa mendatangkan sembilan belas orang sahabat yang tidak mereka kafirkan. Paling banter yang mereka tidak kafirkan delapan belas Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan cuma enam orang yang tidak kafir. Subhanallah. Bagaimana ya? para sahabat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum radu'an, yang Allah ridho kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi korni, sungguhnya generasi terbaik adalah generasiku para sahabat. Kemudian mereka dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka diawasi langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang mendakwahkan agama ini, Al-Quran tidak akan sampai kepada kita kecuali melalui mereka terus kita katakan mereka sebagian besar mereka kafir kecuali cuma enam orang, ini merupakan tindak kriminal yang sangat besar kepada para sahabat. Ya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La tasubu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena para sahabat manusia. Para sahabat bukan para nabi. Para sahabat tidak maksum sebagaimana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mesti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata. Setiap Bani Adam mesti melakukan kesalahan. Para sahabat juga demikian. Melakukan kesalahan. Oleh karena itu jangan kita jadikan kesalahan yang mereka lakukan sebagai sarana untuk mencela mereka. Karena ingatlah kebaikan mereka begitu besar. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Ya, karena memang para sahabat mesti melakukan kesalahan. Tapi jangan kalian jadikan kesalahan mereka sebagai bahan untuk mencela mereka. Lau anna ahadakum kata Rasulullah SAW kemudian, lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadih wala nasifahu. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya salah seorang dari kalian ya ikhwan, ya, dari kita-kita ini misalnya, menyumbangkan emas, kita punya emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu gede banget ya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat tanah suci, bisa mengunjungi uh, kota Madinah ya, bisa mengunjungi rumah saya juga tidak mengapa. Bapak akan melihat bahwasanya di Madinah ada gunung gede namanya Gunung Uhud, gede banget. Kalau ditimbang dengan timbangan, ya, saya rasa tidak ada timbangan yang bisa menimbangnya. <laughs> Bertonton, entah berapa ribu ton, gede banget. Seandainya kita punya emas segede itu, emas segede gunung Uhud, ribuan ton atau jutaan ton, intinya ribuan ton, gede banget, emas milik kita. Terus kita bersodakoh karena Allah. Tidak kita ceritakan kepada siapa saja, ikhlas. Kita sodakohkan. Tidak ngomong kiri, tidak ngomong kanan. Istri kita pun tidak kita laporkan. Diam-diam saja. Tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak tahu. Kalau kita ikhlas ya, itu masih tidak bisa melampaui amalan para sahabat yang kecil. Kalau mereka menginfakkan segenggam gandum misalnya. Kata Rasulullah, apa yang kalian infakkan sebesar gunung Uhud tidak bisa menyamai infak kecil yang diberikan oleh sahabat. Kenapa? Karena kedudukan mereka yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jasa mereka tatkala memperjuangkan Islam? Ya, rela berkorban demi Islam. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saya katakan termasuk kriminal yang sangat besar yaitu mengkafirkan sebagian besar para sahabat kecuali segelintir di antara mereka. Ya. Ini menunjukkan dakwah Nabi tidak berhasil dan Allah tidak bisa mengawasi para sahabat dengan dengan baik. Ikhwani, para pendengar sekalian, inilah di antara faedah kita mengetahui bagaimana dakwah itu bisa mengangkat derajat seseorang. Nabi SAW derajatnya menjadi sangat tinggi karena dakwah. Demikian juga ikhwani, kalau kita ingin bisa derangkat derajatnya, marilah kita berdakwah. Bukankah kalau ada salah seorang mendapatkan petunjuk gara-gara kita, luar biasa pahala yang akan kita peroleh. Bayangkan kalau ada seorang melakukan kesyirikan. Kemudian kita dakwahi dia, kita kenalkan dia dengan tauhid. Kemudian dia mengamalkan tauhid tersebut, betapa besar pahala yang akan mengalir kepada kita ikhwani. Para pendengar sekalian ya. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wallahi law annal samawati sabah wa amirahunna ghairi" wal ardina sab'a fi kifatin wa ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Kalau seandainya langit yang tujuh ya beserta penghuninya selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bumi yang tujuh ditaruh di daun timbangan. Kemudian tim, daun timbangan yang satu diletakkan diletakkan la ilaha illallah masih lebih berat la ilaha illallah. Masih berat amalan tauhid daripada langit dan bumi. Cobalah kita bayangkan ada seorang berbuat kesyirikan, memiliki keyakinan terhadap jimat-jimat, meyakini keyakinan terhadap sihir-sihir, ya, melakukan sihir kemudian kita beri petunjuk, kita dakwahi, kita kasih kaset atau kita suruh dengarkan radio rojak misalnya. Dia dapat hidayah, maka subhanallah, betapa besar pahala yang kita akan peroleh. Lebih berat daripada langit yang tujuh, lebih berat daripada bumi yang tujuh. Ikhwani fillah azani Allah wa ayakum. Kalaulah kita renungkan hadis yang sangat agung ini, barang siapa yang beri petunjuk kepada kebaikan, maka dia akan peroleh amalan pahala orang yang mengamalkannya. Inilah hadis yang sangat agung yang sangat luar biasa ya. Ikhwani fillah wa ayyakum, saya tidak ingin panjang lebar tentang keutamaan dakwah. Para pendengar sekalian mungkin sudah lebih apa lebih banyak lagi baca di buku-buku tentang keutamaan dakwah. Nah, eh, kemudian ikhwani wa oh, akhwati fid din wa ayyakum. Bapak dan ibu-ibu sekalian, namun perhatikan bahwasanya ya mungkin kita semangat berdakwah, akan tapi di sana ada etika-etika yang harus kita perhatikan dalam berdakwah. Ini mungkin semua para pendengar telah mengetahuinya, namun saya hanya sekedar membabi tadzkir mengingatkan diri saya pribadi dan mengingatkan para pendengar sekalian ya bahwasanya tatkala kita berdakwah kita ikhlas hendaknya ya karena ikhlas adalah landasan semua amal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wahai nabi ya kata Allah Subhanahu wa taala sungguhnya aku, kami mengutus engkau ya sebagai pemberi kabar gembira, ya. kemudian sebagai pemberi peringatan, wadaiyan ilallah dan dai kepada Allah, dai yang ikhlas yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini. Nabi disifati oleh Allah sebagai dai ilallah yang menyuruh kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang lain surat Yusuf, "Kul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku aku menyuruh kepada Allah. Sehingga dakwah yang benar adalah dakwah yang ikhlas, yang diniatkan untuk menyuruh kepada Allah. Kita bukanlah berdakwah untuk orang tertarik kepada cara pembicaraan kita, agar orang berkeliling di sekitar kita. Ini dakwah yang tidak ikhlas. Sehingga timbul ya, tatkala kita berdakwah, kemudian ada orang lain orang lain berdakwah dengan dakwah yang sama, dakwah tauhid. Kemudian orang-orang tersebut murid kita lari kepada dia karena lebih bagus pembicaraannya, kita pun marah. Ini menunjukkan kita tidak ikhlas. Karena berarti kita selama ini berdakwah untuk diri kita agar orang-orang keliling di sekitar kita timbul hasad. Ya tatkala kita ada orang lebih pandai berdakwahnya daripada kita, lebih tinggi ilmunya, kemudian namanya suatu yang biasa orang-orang mencari yang lebih alim. Kemudian kita hasad. Nah, ini salah. Kalau kita mengikhlas alhamdulillah. Alhamdulillah ada dai yang lain yang menangani matu kita. Kita cari matu yang lain. Dan kita akan teruji, teruji keikhlasan kita tatkala ada orang yang menyaingi, menyaingi kita dalam berdakwah apa kita ikhlas ataukah malah kita mengajak umat kita untuk mengaji sama ustadz yang lain. Oleh karena ikhwani fillah wa ayakum kita berdakwah bukan mencari pengikut ya. dan jangan kita terpedaya tatkala kita berdakwah kemudian banyak orang di sekeliling kita jangan jangan kemudian kita menganggap berarti kita ini hebat berarti kita ini wow di sisi Allah buktinya orang-orang berkumpul di sekitar kita tidak ikhwani yang lebih mengetahui antum sekalian adalah antum sendiri bukankah antum banyak melakukan kemaksiatan bukankah antum tidak bisa menjaga lisan antum Bukankah antum tidak bisa menjaga hati antum? Mungkin hasad, mungkin suuzon. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan dengan hati kita. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan dengan lisan kita. Ya. Oleh karena itu, kita harus ikhlas dalam dalam berdakwah. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, hasad yang timbul di antara ahli ilmi, para ulama atau ahli ilmu, itu lebih banyak daripada hasad yang timbul di antara ahli harta. Orang-orang kaya itu hasad di antara mereka. Cemburu yang sana beli ini kita juga ingin beli. Cemburu di antara mereka, hasad, dengki. Namun dengki, kedengkian yang timbul di antara orang yang memiliki ilmu itu lebih kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena jangan kita merasa pede, kita seorang dai, ya. kemudian kita yakin kita tidak hasad, tidak. Jangan kita seperti itu. Kita harus hati-hati menjaga hati kita jangan sampai terkena dengan penyakit hasad atau ujub bangga dengan diri kita sehingga bisa merusak keikhlasan dakwah kita. Kemudian di antara makna dai Allah menyuruh kepada Allah yaitu memang benar-benar dakwah kita menyuruh kepada Alkitab dan Sunnah. Kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat. Adapun dakwah kita menyuruh kepada partai tertentu, menyuruh kepada kelompok tertentu, ya, menyuruh kepada pondok tertentu, kepada yayasan tertentu, ini berarti tidak ikhlas kita. Sampai-sampai timbul wala dan barok, benci dan benci dan sayang atau benci dan cinta dibangun di atas partai. Ini yang sangat mengerikan yang kita lihat kenyataannya terjadi. Partai-partai Islam saling bersaing. Yang satu menyalahkan yang lain, menjatuhkan yang lain dalam rangka mencari masa. Kalau tidak menjatuhkan yang lain, masa tidak mau sama dia. Membanggakan apa yang dia miliki supaya dipilih oleh masa. Kemudian menjatuhkan partai yang lain. Kalau ada orang ikut partai yang lain, dia benci. Dia bangun wala dan baro di atas partai. Ini dakwah yang tidak benar bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah bukan kepada kitab dan sunnah. Oleh karena itu ikhwani eh, para pendengar sekalian hati-hati ya. Tatkala kita berdakwah dan kita ikhlas benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani ya. Di antara etika dalam berdakwah, ini yang sangat penting yaitu kita hikmah dalam berdakwah. Bersikap lemah, lembut dalam berdakwah ya. Demikianlah sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Bayangkan betapa banyak orang tatkala bertemu dengan Rasulullah SAW mendengar tutur katanya langsung masuk Islam. Kenapa? Karena akhlak beliau yang luar biasa. Seorang dai yang baik, yang bertutur kata yang lembut, kalau ada orang ketemu dengan dia langsung jatuh cinta dengan perkataan yang perkataan pertama, langsung tertarik dengan dai ini. Ini harus seperti itu. Orang mengenal kita sebagai orang-orang yang baik, bukan tatkala kita jadi dai malah sangar, malah mengerikan, orang takut. Ini bagaimana ini seperti ini? Bukankah kita mencintai Rasulullah SAW? Maka narifku fi syai'in ila zanah. Ya. Ila zanah. Tidaklah kelembutan dalam segala perkara kecuali akan akan apa namanya? Menghiasinya. Ya. Memang benar kita terkadang harus keras. Tapi asalnya dalam dakwah adalah kita lembut. Asal dalam dakwah kita adalah dalam kelembutan. Kemudian ikhwani ya. Sebenarnya banyak etika yang ingin Anda sampaikan uh, cuma anda ingin kasih antum praktek nyata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan, dan tentang bagaimana cara berdakwah. Para ulama menyebutkan bahwasanya surat Yusuf, surat Yusuf itu disebut dengan surat dakwah. Kenapa? Karena dalamnya banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan dakwah. Seperti tadi yang kita bacakan, kul hadis, sabila dan seterusnya. Kemudian ikhwani, para pendengar sekalian, dalam surat Yusuf dijelaskan bagaimana Yusuf alaihissalam berdakwah kepada dua orang yang masuk penjara kita akan sedikit renungkan bagaimana cara Yusuf berdakwah sehingga kita bisa meniru, mencontoh, menjadikan beliau toladan dalam dalam berdakwah. Kita tahu semuanya bahwasanya Yusuf alaihissalam di penjara Alkisah karena apa namanya? Karena fitnah yang ujian yang dia hadapi yang begitu besar. Tatkala dia dilempar oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya ke dalam sumur, kemudian akhirnya dia dibeli dan dipelihara oleh seorang raja yang memiliki permaisuri yang sangat cantik jelita yang permaisuri yang sangat cantik jelita ini berusaha untuk merayu menundukkan Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak." Qala ma'adallah. Allah menceritakan bahwasanya permaisuri yang cantik jelita ini berusaha merayu Yusuf agar Yusuf mau berzina dengan dengan dia. Ikhwani, cobaan yang dihadapi Yusuf itu sangat luar biasa yang seandainya kita hadapi tidak mungkin mungkin sulit bagi kita untuk bisa terhindar dari cobaan yang berat itu. Para ulama menyebutkan banyak godaan. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan kurang dari itu, ada yang mengatakan lebih. 10 godaan besar yang dihadapi oleh Yusuf alaihissalam. Di antara 10 godaan tersebut, pertama, Yusuf alaihissalam adalah orang yang gorib, orang yang asing. Namanya orang yang asing itu lebih mudah terdorong untuk melakukan kemaksiatan daripada orang yang tidak asing. Artinya seperti kita lihat kenyataan nyata, kenyataan yang ada, orang terkadang, orang nakal, orang penjahat, kalau ingin menyolong, ingin mencuri, dia tidak mau nyolong di kampungnya sendiri. Dia mau nyolongnya di mana? Di kampung tetangga. Kenapa? Kalau nyolong ketahuan di kampungnya malu. Dia iya. malu, orang tuanya malu. Akhirnya dia, kalau kampung tetangga 5 kilo atau 6 kilo digebabak belur, dia ada yang kenal sama dia. Dia tidak malu. Oleh karena itu, keasingan itu terkadang mendorong orang untuk melakukan kemaksiatan. Dan ini dihadapi oleh Yusuf. Dia adalah orang yang asing. Kedua, ikhwani, Yusuf alaihissalam orang yang sangat tampan. Tampannya luar biasa disebut dalam riwayat bahwasanya u'tiya syatral jamal. Nabi Yusuf alaihissalam diberikan setengah ketampanan. Kalau kita ini berapa sepermiliar ketampanan? Intinya <laughs> Yusuf alaihissalam setengah ketampanan, luar biasa ketampanannya. Dan orang yang tampan itu lebih mudah untuk bermaksiat daripada orang yang tidak tampan. Demikian atau tidak? Iya. Kalau orang jelek ya malu-malu untuk goda cewek istilahnya gitu. Tapi kalau tampan berani sweet-sweet ya. Karena pede. Ini godaan yang luar biasa juga. Yang ketiga Yusuf masih muda. Hmm. Dan orang yang muda syahwatnya lebih tinggi daripada orang yang sudah tua. Secara umum demikian. Meskipun ada tua-tua keladi. <laughs> Tapi asalnya orang yang muda itu syahwatnya lebih tinggi. Oleh karena itu, kalau ada dua orang yang berzina, orang yang muda sama orang yang tua sama-sama dosa besar. Namun hmm. yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang tua yang berzina. Usaimitin zanin, orang tua yang berzina. Ini kok sudah tua sudah kerepot masih nekat berzina. Bukankah syahwatnya kecil tapi masih nekat berzina? Kalau anak muda berzina karena syahwatnya gede, memang dosa besar. Akan ah, tapi masih lebih baik atau yang berzina lebih orang tua berzina itu lebih parah daripada di sisi Allah daripada orang yang tua. Hmm. Ya. Karena dorongannya sebenarnya nggak ada, namun masih nekat untuk berzina. Cobaan berikutnya yang dihadapi oleh Yusuf alaihissalam, yaitu uh, wanita ini sangat cantik jelita. Ya, wanita ini sangat cantik jelita. Kita tahu bahwasanya permaisuri yang merayu Yusuf alaihissalam adalah wanita yang sangat cantik jelita. Karena dia adalah istri dari seorang raja. Dan merupakan adat kebiasaan raja kalau cari istri tentunya yang sangat sangat cantik jelita. Ya. Langka kalau ada raja yang cari istri yang pas-pasan wajahnya ya. Misalnya antum jadi raja tentunya antum pasang iklan. Mana akhwat yang paling cantik yang mau nikah sama saya. Antum raja. Berhak untuk memilih cari akhwat yang paling cantik. Demikianlah wanita ini. Dia adalah permaisuri seorang raja. Tentunya dia sangat cantik, jelita. Ini merupakan godaan tersendiri bagi Yusuf alaihissalam. Kemudian, dia yang merayu. Godaan berikutnya, dia yang merayu. Waqalat hai talak. Kata dia tafadol. Silakan. Monggo. Monggo ya istilahnya. Kalau kita digoda cewek, kalau ada seorang ikhwan digoda cewek, eh, ini ngeri. Kalau kita mungkin ada cewek lewat mungkin malu-malu, tapi kalau ceweknya yang mulai, ini yang mengerikan. Bisa jadi tadinya kita imannya kuat lama-lama goyang juga ya karena berhadapan dengan rayuan sang wanita. Ini godaan yang sangat berat Nabi Yusuf. Dalam qiraah yang lain dikatakan wahi tulak. Artinya apa? Saya sudah mempersiapkan diri saya untuk engkau wahai Yusuf. Hmm luar biasa. Dia sudah sudah cantiknya luar biasa, kemudian dia mempoles wajahnya, hmm. mempersiapkan dengan keindahan dengan harum-harum sehingga kecantikan di atas kecantikan. Wah, Cantik kuadrat, luar biasa. Ini pun godaan tersendiri bagi Yusuf alaihissalam. Kemudian godaan berikutnya disebutkan bahwa Yusuf, bahwasanya wagallaqatil abwab, sang wanita menutup pintu. Pintu-pintu ditutup. Pintu ruangan tersebut banyak ya. Namanya orang kaya, rumahnya gede-gede, pintunya banyak ya. Uh ya. -huh. Kalau kita rumahnya mungkin pintunya cuma dua. Ah. Ya, pintu masuk sama pintu WC. <laughs> Adapun pintunya semuanya banyak ditutup sehingga tidak ada kesempatan orang untuk masuk. Sehingga tatkala mereka bermasjid tidak akan ada yang yang tahu. Akhirnya semua sebab yang mendorong Yusuf untuk melakukan kemaksiatan ada. Namun dengan tegarnya Yusuf alaihissalam bisa menghadapi cobaan tadi. Hmm. Bahkan Allah menyebutkan walau walaqad hammat bih. Sang wanita sudah sangat kepingin dengan Yusuf. Wa biha. Yusuf juga sudah ada ketertarikan. Dia manusia biasa. Dia bukan malaikat, punya syahwat. Muhammad biha, dia juga sudah kepingin. Namun, laula laula arra'a burhana rabbi. Karena dia melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya dengan kekuatan yang luar biasa, iman yang sangat tinggi, dia pun bisa meninggalkan cobaan tersebut. Yang seandainya kalau kita dihadapkan dengan cobaan tadi, satu godaan saja sudah KO. Apalagi sepuluh godaan yang luar biasa, yang sangat berat tersebut. Ikhwani, para pendengar sekalian, akhirnya, wastabakal bab, qaddat komisahu min duburin fa'alfa ya sayyidaha dalbab. bab. Akhirnya Yusuf dan Yusuf melarikan diri dan dikejar oleh dikejar oleh permaisuri ini. Akhirnya ditarik bajunya dari belakang. Hmm. Tahu-tahu pas depan pintu ada suaminya. Bayangkan kalau antum jadi posisi wanita tadi mungkin sudah kau gelagapan gak bisa ngomong. Tapi wanita ini luar biasa cerdasnya. Dia balikkan fakta. Kata dia, "Ma uman aroda bi ahli kasu'an illa ayyus jana alim." Kata dia, "Wahai suamiku, kira-kira apa sih Hukuman bagi orang yang ingin jelek-jelekin berbuat keburukan terhadap istrimu. Malah dibalik. Ini dia bilang katakan suamiku ini, Yusuf ini ingin berzina sih atau ingin melakukan keburukan sama saya. Kira-kira hukumannya apa? Masukkan penjara atau diberi adab yang yang pedih. Ini tidak mudah ya. Orang kalau gelagapan biasanya bingung. <laughs> saya sedikit cerita seperti kejadian di kampung saya di Irian Jaya. Artinya ada orang, hmm. apa nih, ya, apa-apa ya? tidak iya. apa. Intinya ada orang, orang Irian lari jam 2 malam. Jam 2 malam jalan-jalan. Akhirnya ada teman-teman yang nemui. Tanya, Om, kok jam 2 malam masih jalan-jalan? Kata dia, lagapan <laughs> dia karena ketahuan. Anu, la lagi lari pagi. <laughs> ini namanya nggak ngerti dalam dalam apa? Dalam menghadapi ini. Seperti ada juga yang di, ibarat orang yang mau curi apa? Mau curi belimbing. Oh. Akhirnya ketangkap sama pemilik belimbing. Woi ngapain? anu pak lagi anu cari layangan <laughs> oh cari layangan pinter nggak ini pinter buat apa buat rujak ya <laughs> ketahuan kalau begitu <laughs> intinya ikhwani ya wanita ini dengan mudahnya dia membalikkan fakta namun Allah memberi petunjuk memberi apa namanya akhirnya membongkar ketahuan bahwasanya dialah dialah yang bersalah akhirnya berita pun tersebar orang-orang pun membicarakan sang wanita ini Waqala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad hubba inna naraka minal muhsinin. Eh, inna naraka fi dhalalim mubin. Ya. Kata wanita ya pada ngerumpi ibu-ibu para ummahat tatkala itu ngerumpi menceritakan kejelekan permaisuri ini. Wah ini gimana nih? Ya. Akhirnya permaisuri ini jengkel. Ya. Rupanya mereka ngerumpi saya. Akhirnya dia buat makar. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin. Akhirnya dia pun mengundang para wanita semuanya untuk datang ke tempat dia dan dia siapkan tempat-tempat agar mereka duduk di situ kemudian disediakan buah-buahan untuk dipotong, untuk disantap. Tatkala tatkala mereka sedang memotong buah-buahan, menyantap buah-buahan, tiba-tiba permaisuri menyuruh Yusuf keluar untuk dilihat oleh para ibu-ibu tadi. Tatkala melihat Yusuf, Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Tatkala melihat Yusuf keluar, baru lihat sedetik saja sudah kau, langsung tangannya dipotong, mereka motong tangan-tangan mereka tanpa sadar. Menunjukkan bagaimana tampannya Yusuf sehingga mereka tatkala potong tangan mereka tidak sadar. Kita melihat wanita secantik apapun kalau dicubit rasa, <laughs> apalagi motong <laughs> motong tangan rasa. Ini luar biasa tampannya Yusuf yang kita tidak bisa bayangkan bagaimana tampannya sehingga para wanita sehingga motong-motong tangan mereka. Akhirnya apa kata Permaisuri? Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fi. Itu itu yang kalian dulu celah-celah saya. Kalian baru sedetik sudah KO semua istilahnya begitu. Bagaimana dengan saya bertahun-tahun serumah dengan Yusuf alaihissalam? Bagaimana saya tidak tergoda? Akhirnya walhasil eh, Yusuf alaihissalam eh, apa namanya mengatakan apa? Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Kata Yusuf, wahai Allah, wahai Robku, sungguhnya penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka minta dariku. Mereka mendakwahiku. Ya do'unan. Di situ ada wau jamaah. Yang sebagian masyaih mengatakan, akhirnya wanita ini, para ibu-ibu semuanya sepakat dengan wanita ini akhirnya. Yang tadinya mereka mencela permaisuri ini, akhirnya mereka juga sepakat dengan wanita ini agar bisa merayu Yusuf. Namun Yusuf mengatakan apa? Aku lebih suka kepada penjara daripada mengikuti keinginan mereka. Kemudian kata Yusuf, "Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin." Namun ya Allah kata Yusuf, kalau seandainya engkau tidak memalingkan aku dari mereka, aku akan condong kepada mereka dan aku akan termasuk orang-orang jahil. Artinya Yusuf tidak pede dengan imannya. Tidak bangga saya sudah berhasil lolos dari godaan pertama kemudian sekarang saya tidak akan terkena godaan mereka. Tidak. Yusuf mengatakan, "Ya Allah, kalau engkau tidak memalingkan saya dari mereka, saya akan binasa." Oleh karena itu, ikhwani, kita jangan pede dengan iman kita, ya. Jangan saya berhadapan dengan maksiat, insya Allah saya tidak akan tenang, tidak yang bisa memalingkan kita, menyelamatkan dari maksiat adalah hmm. Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sekali-sekali ujub dengan iman yang kita miliki. Kita ini lemah. Kita lemah sekali. Terkadang Allah berikan godaan di hadapan kita, godaan yang sangat ringan saja kita sudah KO. Apalagi godaan yang besar yang sangat luar biasa. Akhirnya Yusuf pun masuk penjara. Di sini mulai kisah dakwah. E, tadi semuanya mukaddimah, hanya sekedar mukaddimah ini kita perhatikan bagaimana dakwah Yusuf. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min nabbi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Yusuf pun masuk penjara dan ada dua orang pemuda yang masuk ke penjara bersama Yusuf alaihissalam. Maka kedua orang ini pun datang kepada Nabi Yusuf, temannya di penjara. Apa kata mereka? Wahai Yusuf, ya, sungguhnya tadi malam kami melihat mimpi yang satu mengatakan saya melihat bahwasanya saya sedang memeras khamar, ya, membuat khamar. Yang satu mengatakan saya sedang melihat dalam mimpi saya mengangkat roti di atas kepala saya kemudian dimakan oleh burung. Wahai Yusuf, tolonglah takwilkan atau tafsirkan mimpi kami ini. Kata mereka, "Inna naraka minal muhsinin." Wahai Yusuf, sungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang baik, yang muhsin, yang ihsan. Kenapa mereka berdua yang datang kepada Yusuf? Padahal mereka tidak tahu Yusuf adalah seorang nabi, tidak tahu. Mereka punya dalil bahwasanya Yusuf minal muhsinin. Yusuf, Yusuf alaihissalam adalah termasuk orang-orang yang baik. Sehingga dengan mengetahui Yusuf baik, maka itulah yang mendorong mereka untuk datang kepada Yusuf bertanya tentang tafsiran mimpi. Oleh karena itu ikhwani, da'i yang benar, da'i yang baik, yang menunjukkan akhlaknya. Kalau kita da, seorang da'i, akhlak kita buruk, tidak pernah senyum kepada orang-orang, tidak pernah beli salaman kepada orang-orang ya. Bagaimana orang bisa mendapatkan hidayah? Bagaimana orang bisa mengenal kita orang yang yang baik. Ya. Malah kita khawatir kita menjadi penghalang antara dakwah tauhid dengan masyarakat. Gara-gara kita orang tidak mau menjauh dari dakwah tauhid, kita pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Ya. Gara-gara kita dakwah ter terhalang. Ya. Oleh karena itu lihat bagaimana Yusuf bin al-Muhsinin. Memang benar ada praktek hajar terhadap ahlul bidah. Namun ingat, hajar memboikot ahlul bidah, orang-orang yang ahlul syahwat ya, ahlul ahwa, pelaku bid'ah, itu benar disyariatkan. Namun ingat, bahwasanya disyariatkan hajar itu bukan zat hajar itu yang syar'i, akan tapi ditinjau dari maslahat. Dia itu hanyalah wasilah, perantara untuk mencapai kemaslahatan. Oleh karena itu kalau hajar itu bisa mendatangkan kemaslahatan maka disyariatkan. Akan tetapi kalau hajar tidak mendatangkan maslahat maka hajar tersebut tidak tidak disyariatkan. Oleh karena itu ikhwani ya Syekh uh, Albani rahimahullah dan tadi masalah hajar tadi dijelaskan oleh Ibnu dengan panjang lebar dalam majmu' fatawa. Syekh Albani mengatakan la yahsun ay tabaqul hajar fi hadzal asr. La yahsun ay tabaqul hajar fi hadzal asr. Kata Syekh Albani rahimahullah bahwasanya hajar mubtadi tidak tidak cocok untuk diterapkan pada zaman sekarang ini. Kenapa kata Syekh Albani? anna ahlul bidah humul ghalibun. Karena ahlul bidah mereka yang dominan sekarang ini. Bagaimana untuk menghajar ahlul bidah antum komunitas yang sedikit Antum minoritas, tidak ada manfaatnya. Mereka malah semakin mengejek antum, malah semakin mengatakan lihat ada seorang salafi atau seorang ahli tauhid yang dia tidak mau nyalami orang. Anak seperti apa itu? Mereka pikirnya sederhana, kok ada orang tidak beri salam? Hmm. Kok ada orang mukanya sangar? Ya? <laughs> Ini berarti orang jelek. Itu pandangan orang umum. Hmm. Oleh karena itu, kalau kita kita menghajar boleh menerapkan hajar ya. Ini bukan saya mengatakan hajar tidak boleh, boleh. Tapi lihat ukurlah kemaslahatan. Karena sebagian orang menyangka bahwasanya hajar itu harus. Kalau tidak hajar dia berdosa, itu salah. Lihat hajar itu menimbang maslahat dan dan mudarat ya. Kalau zaman dulu zaman salaf hajar itu sangat perlu. Karena alul bidah mereka sedikit sehingga kalau dihajar mereka tobat. Adapun sekarang kita hajar alul bidah mereka semakin parah. Mereka semakin parah. Kalau zaman dahulu para salaf mengatakan lebih baik aku bertetangga dengan bayi babi dan monyet-monyet daripada bertetangga dengan ahlul bidah. Namun sekarang sulit kita terapkan itu. Coba kita terapkan lebih baik bertetangga dengan babi dan monyet monyet daripada ahlul bidah mau tinggal di mana? <laughs> Apalagi kita mudah membedakan bedakan orang ini mubtadi ini mubtadi mubtadi mau tinggal di mana? Tinggal di kebun binatang. Intinya melihat nas-nas salaf kita harus perhatikan ya bagaimana kondisi zaman dulu dengan kondisi zaman sekarang. Kalau memang maslahatnya benar-benar ada silakan terapkan hajar. Silakan kita membaikat ahlul ahlul bidah. Namun kalau tidak cocok terus kita memboikot sebenarnya tidak disyariatkan kemudian dengan wajah yang sangat tidak memberi salam nah ini kasihan ya bukankah ahlul bidah zaman sekarang bukankah kita dulu pernah tenggelam dalam bid'ah ya bukankah kita dulu pernah tenggelam mungkin di antara kita tenggelam dalam kesyirikan tenggelam dalam kebid'ahan bagaimana dulu kita mendapat hidayah dengan seorang yang lembut yang datang kepada kita mau berdialog dengan kita barulah kita dapat hidayah banyak yang seperti itu dapat hidayah kenapa karena ada seorang yang baik yang ngerti tauhid mau datang kepada kita dan berdialog dengan kita. Oleh karena itu ikhwani kalau antum merasa mampu untuk mendakwahi ahlul bidah maka datangi. Ya, bicara dengan dia kemudian kita dialog sehingga agar dia mendapatkan petunjuk ya. Bukan berarti kemudian kita pun jalan-jalan terus sama ahlul bidah enggak. Hati ini lemah ya. Bisa jadi kita terkena syubhatnya. Ikhwan intinya Dua orang ini datang kepada Yusuf kenapa? Inna naroka minal muhsinin kata mereka karena Yusuf adalah orang-orang termasuk orang yang baik. Namun Yusuf tatkala mendapatkan kesempatan tadi, dia tidak langsung mendakwahi mereka, tidak langsung menakwilkan, mentafsirkan mimpi kedua orang tadi. Dia ambil kesempatan. Mereka datang kepada saya perlu dengan saya ini kesempatan untuk saya dakwahi. Kata Yusuf alaihissalam, la ya'tikuma ta'amun turzaqani illa naba'tukuma bita'wili qabla ya'tiyakuma. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Dzalika mimma 'allamani rabbi ya. Kata Yusuf alaihissalam, wahai dua sahabatku, akan datang kepada kalian jatah makanan kalian dan yakinlah bahwasanya sebelum datang jatah makanan kalian saya, saya sudah menakwilkan mentafsirkan mimpi kalian. Namun sebelumnya saya dakwahi dulu. Intinya dia kesembil kesempatan untuk berdakwah. Mulailah Yusuf ber, berdakwah. Kesempatan emas ini dia gunakan untuk berdakwah. Itulah, itulah mestinya kita seorang dai. Kapan saja ada kesempatan kita berdakwah kita dakwahi. Namun kalau kesempatannya tidak pas maka jangan kita jangan kita dakwahi. Lihat kondisi, matu, bagaimana. Kalau pas kondisinya, kita dakwahi seperti Yusuf alaihissalam. Tatkala dua orang itu datang, ini kesempatan. Lagi butuh kepada dia, maka dia pun mendakwahi. Dakwah pertama kali apa? Dakwah tauhid. Subhanallah. Ya. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Maka Yusuf pertama kali dakwah dakwah tauhid. Dia menjelaskan bahwasanya saya meninggalkan kaum iya. yang dia memiliki agama yang salah. Ya. Lihat Yusuf bagaimana adab dia. Dia tidak langsung kamu ngawur, kamu musyrik, enggak. Dia mencontohkan orang lain. Orang datang kepada mereka ini orang musyrik, dua orang ini. Ya. Yusuf ingin mendakwahi tauhid. Namun Yusuf tidak mengatakan kamu musyrik, kamu sesat. Tidak. Yusuf menyatakan, ini mila millata kaumin. Sungguhnya saya tinggal meninggalkan agama suatu kaum. Orang lain, pihak ketiga. Padahal mereka juga sama dengan pihak ketiga tersebut. Sama-sama berbuat kesyirikan. Yang berbuat kesyirikan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian kata Yusuf alaihissalam, "Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq Yaqub." Kata Yusuf alaihissalam, "Dan aku, adapun aku, aku tidak mengikuti mereka yang mereka berada di kesyirikan, tidak akan tapi aku mengikuti milah nenek moyangku, agama nenek moyangku, yaitu Ibrahim, Ishak dan dan Yakub. Yang tiga orang ini dikenal oleh orang-orang tatkala Kata sebagian masyayikh ini faedah bahwasanya tatkala kita ingin berdakwah, kita sebutkan bahwasanya dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah itu dakwah para imam yang ma'ruf, yang terkenal. Dakwah kita ini adalah dakwah Imam Syafi'i. Dakwah kita adalah dakwah Imam Ahmad, dakwah kita Imam Abu hanifa dan dakwah kita adalah dakwah Imam Malik. Kita sebutkan, kalau antum silakan periksa bagaimana akidah Imam Syafi'i, bagaimana akidah Imam Malik, bagaimana akidah Imam Ahmad. Akidahnya seperti akidah kami. Lihatlah Yusuf mengatakan, aku dakwahin dakwanya Nabi Ibrahim, Yusuf dan Yakub, ya. Apa nak Yakub dan Ishak. Ini faedah. Ya. Kemudian akhirnya Yusuf pun mengajak dialog kepada orang ini, ya. Yusuf mengatakan, "Ya sahibai sijini, aarbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar." Kata Yusuf alaihissalam, wahai dua sahabatku yang di penjara, Ya. Lihat bagaimana uh, kelembutan Yusuf. Wahai sahabatku, yang kalian ini senasib penanggungan seperti saya. Sama-sama di di penjara. Ya. Ini ya oleh karena itu ikhwani tatkala berdakwah kasih mukaddimah yang buat senang hati mereka. Yusuf mengatakan engkau dan aku kita bertiga ini sama-sama penghuni penjara. Sehingga para ulama mengatakan kalau ingin berdakwah kita kasih mukaddimah. Bahkan kalau misalnya kita ketemu orang, dia penjual bakso, kita ingin dakwah, kita datang, "Mas, Masya Allah baksonya enak, gimana cara membuat baksonya? Kok beda dengan yang lain misalnya? Kasih dia senang, sehingga dia semangat cerita, oh bakso saya ini begini, begini, begini, begini. <laughs> Akhirnya dia semangat tuh cerita bakso. itu baru antum dakwain tidak mengapa, mukadimah iya, Contoh, bahkan Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin memberi ke, mukjizat kepada tongkat Nabi Musa alaihissalam, Allah memberi mukadimah Allah mengatakan, "Wa matil kabiyaminika ya Musa." Wahai Musa, apa sih di tangan tanganmu Apa yang berada di tangan kananmu? Allah tahu, tapi Allah ingin kasih mukaddimah untuk menjadikan tongkat tersebut sebagai mukjizat. Allah tanya, "Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu?" Musa pun semangat menjawab. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala gonami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Musa pun menjawab, wahai ya Allah, sungguhnya tongkatku ini aku gunakan untuk sebagai sandaran tatkala berjalan dan untuk mukul pohon agar daun-daun berguguran supaya dimakan oleh kambing-kambingku dan saya punya kebutuhan yang banyak." Ya, oleh karena itu, ikhwani, mukaddimah ya tamhid pembukaan dalam berdakwah itu itu perlu. Yusuf pun mengajak berfikir kepada kedua orang ini. Aarbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua sahabatku, apakah Tuhan-Tuhan yang berpencar-pencar itu, ya? Itu lebih baik daripada Tuhan yang satu? Yang Maha Esa dan Maha Kuasa? Tentunya tidak. Ini Yusuf ajak berfikir. Sehingga para ulama mengatakan boleh seorang berdakwah dengan dalil akli, Selama akal itu tidak menyelisih syariat, boleh ngajak berpikir. Dan ada risalah tentang ini khusus, risalah magister atau risalah doktoral, tesis ya masalah ini. Boleh ajak mikir. mata budun kata Yusuf, mata budun mata ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kata Yusuf alaihissalam, sungguhnya apa yang kalian sembah wahai sahabatku itu hanyalah sekedar nama yang kalian namakan asalnya sekedar batu tidak ada nilainya batu yang ada di Mulkot fi sahra yang terbuang di padang pasir kalian ambil, kalian pahat, kalian kalian nama-namai menjadi nama-nama Tuhan. Asalnya batu itu kalau tidak kalian ambil, tidak kalian nama-namakan, maka tidak ada nilainya. Hmm. Tidak ada nilainya. Oleh karena disebutkan bahwasanya ada kisah ya. Orang Arab dahulu, orang zaman zaman jahiliyah, mereka tatkala bersafar ada pimpinan rombongan yang bawa Tuhan, Tuhan mereka ya dari batu, disimpan Siapa tahu ada apa-apa jaga-jaga minta sama Tuhan ini. Akhirnya di tengah jalan Tuhannya jatuh. Batunya ini jatuh. Akhirnya kata dia, "Woi, teman-teman berhenti dulu. Tuhan kalian hilang." <laughs> ada Tuhan hilang ini ceritanya. Ayo, iltamisu rabbakum, carilah Tuhan kalian di mana? Cari, cari. Akhirnya mereka cari, cari, cari, cari, cari. Akhirnya dia ketemu. Kata dia, "Oh, berhenti, berhenti, sudah. Saya sudah dapat Tuhan kalian." Kata <laughs> kalian sudah sudah ketemu. Dilihat-lihat lagi ternyata batunya lain <laughs> kata dia atau yang semisal dengan Tuhan kita ya. <laughs> Ini ya ikhwani, asalnya apa yang mereka sembah sekedar sekedar batu, tidak ada dalilnya. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada dalilnya sama sekali tidak diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ini pembeda antara akidah yang benar dengan akidah yang batil. Ma anzalallahu biha min sultan. Ini dihafalkan ya. Para pendengar sekalian hafalkan ayat ini. Ma anzalallahu biha min sultan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah apapun yang tersebar di masyarakat kita ataupun di dunia ini, kalau tidak diturunkan dari Allah, tidak ada dalil dari Al-Qur'an atau sunnah, maka itu akidah yang batil. Akidah yang benar cuma satu, ma anzal apa anzalallahu biha min sultan, yaitu Allah turunkan dari diturunkan dari Allah, dari dalam Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sekarang zaman sekarang ini terlalu banyak keyakinan. Keyakinan terhadap batu, keyakinan terhadap pohon, keyakinan terhadap jin, terlalu banyak keyakinan. Orang banyak keyakinan terhadap burung, terhadap kejadian alam, terhadap tanggalan, terhadap ini, terhadap mujarobat, macam-macam. Terlalu banyak keyakinan. Ingat, cuma satu keyakinan yang benar. Akidah yang benar. Anzalallahu biha min sultan. Ya, yaitu yang diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Munazzal min Allah, diturunkan dari Allah. Adapun akidah yang tidak diturunkan. Tidak ada dari kitab dan sunnah. Maka itu akidah yang yang batil. Ini Yusuf beri penjelasan kepada dua orang tadi. Ya ikhwani, ini sekedar sekedar kisah bagaimana Yusuf berdakwah, Yusuf alaihissalam yang hendaknya kita ambil apa namanya ibrah pelajaran bahwasanya tatkala seorang berdakwah kalau ada kesempatan emas hendaknya dia berdakwah kasih mukaddimah terus bicara tentang masalah tauhid ya tidak sebagaimana banyak orang yang mereka tidak mau berdakwah tauhid mereka mengatakan tidak perlu tauhid ngapain kalau kita bicara tauhid kita ingatkan mereka jangan sampai mereka terjerumus dalam kesyirikan kita ingatkan tauhid kepada mereka. Kita ingatkan sunnah, jangan sampai mereka terjerumus dalam kebedaan. Kita semangat mendakwahi mereka. Kita harapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dakwah yang mengatakan dakwah tauhid mecah belah itu perkataan yang batil. Jangan kita ikuti. Karena dakwah para nabi semuanya dimulai dengan dengan tauhid. Oh, ya. Ini ikhwani fillah azani ya Allah ayyakum beberapa pelajaran yang kita ambil dari kisah Yusuf alaihissalam. Uh, mungkin terlalu panjang yang eh, sampaikan sudah satu jam ya. Eh, sebenarnya ada beberapa poin tapi cukup insya Allah ya intinya uh, kita hendaknya berdakwah dengan ikhlas dan memperhatikan adab-adab dalam berdakwah bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ya do, berdakwalah kepada Allah dengan cara hikmah kemudian dengan mau'izah yang baik dan ingat wajadilhum billati hiya ahsan kita akan mendapati orang-orang yang menyangga dakwah kita namun Allah ingatkan jadilhum Jidalah mereka, debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ingat, Allah mengatakan dengan cara yang baik. Allah tidak mengatakan debatlah mereka dengan cara yang baik, tidak. Cara yang baik banyak. Allah suruh pilih cara yang terbaik dalam dalam mendebat lawan kita. Bahkan Syekh Albani di antara wasiat beliau sebelum meninggal kata dia, orang yang paling berhak untuk kita baiki, untuk kita bersikap lembut adalah orang yang paling musuhi kita. Bukankah kita ingin orang yang musuh kita mendapat hidayah sebagaimana kita? Bukankah Allah Rasulullah SAW bersabda, bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhi, ma yuhibbuli nafsi. Tidaklah sempurna iman seorang kalau sampai sampai dia inginkan apa yang dikendaki baginya juga untuk saudaranya. Kalau kita ingin kita mendapati, mengenal dakwah salafiyah. Kalau kita senang mengenal sunnah, mengenal tauhid. Hendaknya kita demikian juga kepada saudara kita. Meskipun mereka ahlul bidah. Kita ingin mereka juga mengenal sunnah. Kita ingin mereka juga mengenal tauhid. Kita ingin mereka terhindar dari kesyirikan. Seperti kita. Jangan malah terbalik. Kita malah tertawa kalau saudara kita terjerumus dalam bid'ah. Tuh, lihat itu. Terjerumus dalam bid'ah. Taubat. Hmm, malah kita senang-senang kalau ada saudara kita terjerumus dalam bid'ah. Ingat kata Allah wajadilhum billati ihsan. Iya, Jidalah mereka, debatlah mereka dengan cara yang yang terbaik. Sebagaimana wasiat Syekh Albani saya ulang, sungguhnya orang yang paling berhak untuk kita lembuti itu orang yang paling keras sama sama kita. Demikian saja. Uh, semoga ada manfaatnya ya. Uh, yang benar tentunya Allah Subhanahu wa taala yang saya pribadi saya sendiri semoga Allah maafkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan fillah bagi antum semua yang hendak bergabung untuk bertanya kepada Ustadz kita pada hari ini bisa telepon ke 8236543 dan alhamdulillah sudah ada teleponnya masuk Ustaz. Halo, assalamualaikum. Dengan ibu siapa nih bu? Uh, Umu Laila. Bu Laila di mana ibu? Uh, di Cibubur. Ideal sekali apa yang disampaikan tadi, apa yang dikaitkan dengan dakwah salafiyah. Saya <clears throat> dengan semenjak adanya roja ini saya sudah mulai uh, mulai apa ya istilahnya mulai menentukan pilihan. Tapi yang ada di lapangan, jadi artinya gini, uh, <clears throat> kalau kita kaitkan dengan surah Al-Balad, watawa sobi sobri watawa sobil marhama. Uh, oh, sering, ini saya pernah dengar juga uh, apa kasetnya, kaset orang uh, dulu itu saya pernah dengar itu dakwahnya tidak bil rumah Hmm. Jadi sangat jadi berapa kali saya ketemu dengan teman yang akhwat ini, benenya inilah yang dengan kelasi gitu ya. Iya. Uh -uh. Akhirnya saya takut gitu Ustaz. <laughs> takut? Saya khawatir apa ya takut saya sudah menentukan pilihan untuk ya, gitu. mungkin ini yang cocok untuk saya. Ya, ya. Tapi tak kalah saya melihat sosok yang mungkin itu personilnya, ya. tapi tidak bisa saya pungkiri Oh, yang mungkin kenyataan yang ada. Ya, hmm. jadi beberapa tempat juga gitu saya sudah ada dua kota. Jadi kalau saya melihat orang eh, mereka hmm. dengan pakaian sempurna gitu kan mungkin saya hmm. belum. Tapi kalau saya merasa dirah Islam saya rasa ukhuwah saya merasa langsung berbinar terhadap mereka, saya mengucapkan salam, mereka tidak ada respon gitu loh. Oh, gitu. Langsung membuat hijab, membuat uh, pembatas gitu. Oh, iya. nah, jadi ini mungkin ini sebagai masukan juga. Yeah, ya, iya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi iya. sangat ideal sekali dengan kasih sayang dengan uh, pendekatan gitu. Yeah, iya. jadi supaya uh, audiennya orang yang mulainya mulai simpatik tapi dengan keras itu pulang langsung lari Ustaz. Iya iya benar. Nah, jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya mungkin ini juga semoga bisa juga bagi Ustaz-Ustaz yang lain ya. lebih lebih marhamah lagi insyaallah. Ya jazakillahu khairan. Ah, jazakallah. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ini uh, bukan pertanyaan, ini masukan ya. <laughs> masukan, uh, yang masukan yang sangat baik ya. Yes. Iya, Subhanallah ada seorang ibu yang mengisahkan tentang bagaimana apa keinginan dia untuk mengenal dakwah salafiyah dan bahkan dia sudah milih dakwah salafiyah namun tatkala bertemu dengan person-person dakwah salafiyah dia kaget melihat apa namanya model seperti itu dan ini hmm. memang banyak dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita ya hmm. yang menyemat semangat dalam mendakwahkan dakwah salafiyah bisa mengambil uh, nasihat dari ibu ini ya. ya. Nah, Assalamualaikum. Dengan siapa ini, Pak? Dengan Fatino. Di mana Ahla Sina? Hmm, Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah ya. Gimana ah? Alhamdulillah udah punya istri Ustaz. <laughs> Oh gitu, Masya Allah. ya, sudah terkabul doanya? iya, semoga diberkahi Ustaz. ya, amin amin. Masya Allah. Uh, ya, ya. eh, Ustaz, uh, nah, eh, gimana? mau ada yang bertanyakan uh, eh, gimana menyikapi uh, apa ya uh, yang terjadi di uh, kampung Ana itu Ustaz uh, tentang Eh, hari-hari baik itu saya untuk masalah pernikahan itu eh, dalam tinjauan syariat dalam hubungannya dengan ibu Walidain bagaimana Ustaz? Uh, artinya si ibu memilih hari yang baik. Uh, uh, terus kita harus uh, dengan tanggal yang seperti itu Ustaz uh, dalam tinjauan syariat itu mendahulukan biru Walidainnya atau me, me, uh, apa karena itu kan suatu perbuatan yang syirik Ustaz. Iya, iya. Bagaimana Ustaz ya? Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya, oke. Okay. Uh, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Eh, al Lasino ya, teman lama yang sudah kenal lama ya. Semoga Allah memberi taufik kepada dia dan menambah semangatnya dalam berdakwah dan ilmu. Uh, tentunya sebagaimana telah disebutkan oleh Al-Akh saudara kita ini ya bahwasanya mendahulukan apa namanya Allah Subhanahu wa taala itu didahulukan daripada uh, apa namanya keinginan orang tua. Tatkala orang tua menghendaki suatu namun suatu itu ber, bertabrakan dengan tauhid, maka kita dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat dengan cara yang baik ya. Apa namanya? E, jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk tetap berla, ber, berliku, eh, berkelakuan baik terhadap orang tua kita. Jadi kalaupun kita menolak permintaan orang tua kita, kita rayu ya, kita datangi, kita kasih hadiah sampai dia mau merubah e, keyakinan ke, keyakinan dia. Dan ingat ya ikhwan, terkadang kita seuzon dengan orang yang kita dakwahi. Ya. Mereka paling nggak paham, mereka sudah tua nggak paham. Nggak, coba dakwahi. Coba aja berpikir Siapa tahu dia mendapat hidayah. Coba, coba saja, berkali-kali coba ya. Kalau memang tidak mau ya sudah, kita sudah berusaha karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat jangan kita suudzon dengan orang yang sedang kita dakwai. Ini banyak terjadi. Ikhwan kalau menghadapi ah, itu memang mereka seperti itu. Hati mereka rusak. Subhanallah betapa banyak orang yang dulu bejat kemudian gara-gara mendengar satu ayat mendapatkan hidayah. Tahukah Fudail bin Iyad ya? Fudail bin Iyad ya, yang dia subhanallah sekarang perkataannya selalu dinukil. Dia sampai umur, umur 40 tahun masih menjadi tokoh perampok. Sebagaimana kita baca dalam sejarah beliau, tokoh perampok. Sampai orang-orang semua takut kepada dia. Kapan dia dapat hidayah? Tatkala dia ingin mencuri. Ingin melihat seorang wanita di rumah. Dia tatkala manjat tembok, tak tahu dia mendengar satu ayat. Alam ya anilil amanu antaksha aku lubuh li Ya, satu ayat saja dengar akhirnya dia bertobat, ya. Oleh karena itu ikhwani, orang terkadang dapat hidayah gara-gara satu satu perkataan, apalagi Eh, yang ingin kita dakwah adalah ibu kita, yang ingin kita dakwah adalah ayah kita. Kita bersabar. Seminggu dua minggu nggak dapat respon, kita terus dakwah ya. Kalau seperti kasus yang dihadapi ya, ternyata ibu masih nekat untuk milih hari H yang menurut dia adalah hari yang baik, kita tetap kita tolak bagaimanapun keadaannya. Namun dengan cara yang lembut, kita kasih alasan atau kita bertauriah, kita mengatakan hari tersebut kita ada kesibukan ya. Memang ada kesibukan, namun kesibukan kan bertingkat-tingkat. Ada yang sibuk sekali, ada yang nggak sibuk. Intinya kita ada kesibukan ya, sibuk makan, sibuk anu, kita tidur, eh, ya sibuk tidur. Iya, <laughs> Intinya kita cari alasan sehingga ibu mau nerima dan ganti harinya ya. Iya. Demikian. Iya, Sat. Hmm. Iya, Sat, ada telepon lagi mau. Ya, eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa ini Ibu? Uh, Bu Nani Pak. Bu Nani di Depok iya, Bu ya? Iya, iya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya uh, terus terang ya berterima kasih sekali dengan topik yang dibahas uh, malam ini ya. Uh, yang bisa menghilangkan keraguan keraguan saya terhadap uh, dakwah salaf. Nah, Selama ini saya lihat ya setelah empat bulan ikut Eh, kajian salaf uh, saya kira uh, di salaf itu tidak ada figur dakwahnya ya. Oh, hmm. Cenderung terlihat keras ya, bukan dari segi konten ya Pak ya maksudnya yeah, yeah. apa yang disampaikan tapi de dari cara ustadz menyampaikan gitu. Yeah, yeah. Nah, bagaimana caranya kita bersikap ya yeah. Iya. uh, terhadap uh, ustadz yang secara keras secara kata-kata bukan secara konten ya secara konten kita terima isi yeah. yang disampaikan itu bagaimana caranya karena saya pernah mendengarkan uh, kita wajib berloyalitas terhadap seorang muslim dan terhadap ulama itu lebih utama lagi saya pernah mendengarkan Ustaz Abu Qatadah menyampaikan ya. kita wajib uh, berloyalitas terhadap muslim ya. dan kepada ulama itu lebih utama lagi nah bagaimana oh, ya. jika kita melihat ya, ada ya. kesalahan di ulama iya, iya. tersebut ya, ya, yang ya, secara Eh, bukan secara penyampaian isi. Iya, ya? iya, tapi karena gaya penyampaiannya. Iya, ya. dari gaya penyampaiannya. Iya, yang kedua, Bu? Uh, yang kedua, uh, bersatu di atas sunnah kenyataannya. Uh, orang yang sudah bersatu di atas sunnah itu mereka pecah juga mohon hmm. dijelaskan Ustaz kan membahas buku tentang itu ya itu aja <laughs> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, assalamualaikum wabarakatuh ya ini pertanyaan yang bagus ya kita harus lebih perhatikan Ustadz sebagaimana disebutkan oleh Al Ustadz Abu Qatadah Hafizahullah Hindwayal kita kepada seorang muslim itu harus kita tunjukkan apalagi terhadap orang yang berilmu. Karena benarnya orang yang berilmu, kalau orang ilmu itu baik, maka dia akan banyak beri hidayah kepada masyarakat. Namun jika seorang berilmu itu salah, maka terlalu banyak orang yang akan ikut sesat bersama bersama dia. Eh, Alhamdulillah ibu sudah menerima bahwasanya ustadz tersebut ya isinya baik, ya, cuma tinggal gaya penyampaiannya. Ibu bisa nulis surat ya, bisa nulis kalau tidak bisa bicara langsung ya bisa nulis surat atau sampaikan kepada orang yang dekat dengan dia. Sampaikan bahwasanya begini begini begini berdasarkan saya tahu dalilnya seperti ini seperti ini. Sampaikan dengan cara yang baik dan tidak model mengajari. Ya. Ini terkadang orang tidak menerima eh, nasihat kenapa? Karena cara penyampaian kita yang modelnya mengajari ya. Nah, kita terkadang seorang murid kepada ustadz kita modelnya bertanya, ustadz uh, bagaimana sih uh, cara misalnya kita mengatakan bukan Rasulullah wasallam cara dakwanya lembut? Gimana sih prakteknya ustadz? Nah, lembut itu bagaimana prakteknya? Nah, dengan gitu dia akan apa namanya koreksi dirinya. Dia sampaikan, oh lembut caranya seperti ini, seperti ini, bukan seperti itu. Meskipun dia sendiri terjerumus dalam praktek-praktek keras. Jadi terkadang cara menasihati bisa dengan kita sampaikan langsung, atau kita kirim surat dengan bahasa yang lembut, atau kita dekati orang dekat sama dia, atau kita model ber bertanya. Yeah. Iya, iya. Ibu yang lebih tahu tentang bagaimana karakter sang ustadz ya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua ah, terjadi apa namanya perselisihan di antara orang-orang yang mengaku sama-sama sunnah ya, ya demikianlah kenyataan Bu ya. Artinya banyak sebab-sebab ya uh, baca saja buku <laughs> saya. Artinya ya selama kalau memang khilafnya masih masalah khilaf ijtihadiyah ya. Eh, masalah masalah yang bisa memang menimbulkan wijihatun nazar ya, banyak perbedaan pandangan ya. Maka khilaf seperti itu ya memang sejak sudah ada sejak zaman dahulu. Tinggal bagaimana sikap kita terhadap khilaf yang terjadi. Hmm. Itu harus kita perhatikan. Karena khilaf ada khilaf yang goyro mu'tabar laisa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafan lahu hadzun minan nazar ya bahwasanya tidak semua khilaf yang ada itu kita toleransi karena tidak semua khilaf itu benar-benar khilaf ya terkadang ada khilaf yang dibuat-buat ya ya contohnya misalnya tahlilan tahlilan itu bukan masalah khilafiyah zaman sekarang aja di Indonesia ada model tahlilan maka jangan dikatakan ini masalah khilafiyah ini masalah yang diada-adakan sehingga harus kita apa namanya tegas dalam uh, dalam mengingkari ya tentunya dengan cara yang baik ya Eh, kalau kita semua khilaf kita ambil ya orang pun khilaf tentang adanya Allah. Allah itu ada atau enggak orang khilaf. Khilaf sebenarnya tidak kita pandang. Namun di sana ada khilaf yang benar-benar ulama memang khilaf di zaman dahulu khilaf atau zaman sekarang ulama ahlu sunnah mereka khilaf maka kita harus lihat bagaimana posisi kita dalam menghadapi khilaf. Kita tatkala menghadapi khilafiyah bukan kita milih seenak perut kita enggak. Kita berusaha mempelajari. Kita lihat mana yang lebih benar, ya. Ya contohnya misalnya Syekh Albani mengatakan eh, Eh, bersedekap setelah dalam keadaan tidak adalah bid'ah. Kemudian Syekh bin Bas mengatakan wajib. Bukan ini pertentangan yang luar biasa. Wajib dan bid'ah. Ya. Eh, makanya kita lihat kita berusaha mencari kebenaran. Kita boleh kita mengatakan salah si Albani salah atau kita mengatakan Syekh bin Bas salah. Yang benar adalah bid'ah. Namun kita tidak bangun wala dan barok benci, kebencian dan eh, cinta kasih rasa cinta di atas khilaf seperti ini. Sehingga kalau ada orang yang Eh, ikut pendapat Syekh Albani kita mengatakan ngawur. Kalau ada yang mengatakan ikut mengikuti pendapat Syekh bin Bas kita katakan ngawur. Bukankah Syekh Albani dan Syekh bin Bas saling mencintai? Padahal mereka khilaf dalam banyak masalah. Syekh bin Bas dan Syekh Albani itu khilaf dalam banyak masalah. Yes. Iya. Masalah perkreditan, Alam sebutkan dalam contoh anak. Bahkan yang masalah yang berkaitan dengan nyawa. Tatkala mereka khilaf, tatkala uh, apakah orang orang Amerika boleh turun di Riyadh tatkala itu karena Riyadh sudah terjadi bom, ada yang ngebom eh, bom Saddam Hussein masuk ke sana nyasar atau gimana intinya <laughs> atau sengaja atau nggak sengaja iya. intinya mereka khilaf Syekh bin Bas khilaf dengan Syekh Albani Syekh Albani, Syekh Albani hmm. bilang tidak boleh Syekh bin Bas bilang boleh melihat masalah mudarat ini berkaitan dengan nyawa kaum muslimin mungkin jutaan kaum muslimin bisa meninggal gara-gara masalah khilaf ini ya kalau mengambil pendapat Albani mungkin bisa berbahaya atau mengambil Syekh bin Bas mungkin berbahaya intinya masalah nyawa itu saja mereka subhanallah saling menghormati di antara mereka Syekh bin Bas kalau ditanya siapa mujaddid, siapa pembaru abad pembaharu abad ini, Syekh bin Bas mengatakan Syekh Albani. Bahkan sebagaimana Mas Syekh menyebutkan tatkala Syekh bin Bas ditanya tentang masalah fikih, terkadang dia mengatakan tanya muhaddits Syam, tanyalah Syekh Albani tatkala mereka masih berdua masih di Jami iya. Islamiyah di Islam eh, Islam apa Universitas Islam Madinah. Hmm. Kalau Syekh Albani ditanya siapa orang alim dia mengatakan Syekh bin Bas. Subhanallah bagaimana rasa cinta di antara mereka meskipun mereka khilaf dalam masalah-masalah yang besar. Nah, kita berusaha seperti itu. Selama ini masih masalah khilafiyah, ya masih masalah khilafiyah para ulama sekarang pun khilaf maka janganlah kita bangun walak dan barok di atas masalah ini bukankah kesamaan kita dengan saudara kita itu masih terlalu banyak dibandingkan dengan khilaf sedikit yang ada di antara kita dengan mereka Janganlah kita memandang khilaf ini. Lihat juga kesamaan antara kita dengan mereka. Sunnahnya sama, alhamdulillah ulamanya sama, bukunya sama, ya. Mata eh, celananya di atas maka juga sama-sama, <laughs> jenggotnya sama, ya semuanya sama ya. Lihatlah kesamaan ya. Jangan terus lihat masalah khilafiyah. Intinya saya katakan khilaf akan terus apa namanya ada sejak zaman dulu sampai sekarang. Tinggal bagaimana kita menyikapi khilaf tersebut. Ya kalau memang khilafnya muktabar benar-benar khilafiyah, maka kita bertoleransi dengan berusaha mencari yang benar meskipun boleh bagi kita untuk menyalahkan yang lain. Namun ingat, tidak boleh kemudian bodoh-bodohi, mengatakan sesat gara-gara menyelisih pendapat kita karena semuanya masih dalam koridor, masih dalam uh, masalah khilafiyah. Iya. Allah alam bisawab. Uh, sebelum dilanjutkan, Sat, ini ada salam buat antum Sat dari Abu Salma di oh, Malang. Oh, iya. Sat. oh Abu Salma. Iya, beliau mendengarkan melalui via streaming di oh, iya, iya. internet. Sat. Ya, salam balik ya, teman lama. Teman lama. <laughs> Abu Salma. Ya, salam juga kepada uh, teman Ana namanya Abu Isa dari Cipinang. Oh iya. <laughs> ya, Kita, ya. Kita terima teleponnya lagi. Sat. Ya. Ada SMS Sat, yang ya. masuk. Ya. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara mendakwahi atasan dalam lembaga yang mana atasan itu ceramah kemana-mana menyebarkan ajaran yang tidak syari dari Abu Solih di Cakung Ustaz. Pertanyaan agak sulit ya. Tentunya <clears throat> eh, yang mengetahui kondisi atasan itu antum lebih tahu daripada daripada saya. Ya. Hmm. Eh, terus terang kalau antum pertanyaannya seperti ini, ana harapkan antum tanyakan kepada ustadz-ustadz yang lebih berpengalaman seperti Ustadz Yazid atau Ustadz Abdul Hakim Abdad atau Ustadz Abu Nida atau Pak Jengsi silakan tanya kepada beliau-beliau ini ya. Yeah. Kita ini hanya sekedar <laughs> kurang ngerti lapangan. Ya. Yeah. Kemudian saat pertanyaan kedua, bagaimanakah menghilangkan image bahwasan dakwah salaf itu dakwah yang keras? Uh, image bahwasanya dakwah salaf dakwah yang keras itu memang sudah ada ya timbul di masyarakat ya tentunya kita harus sabar dalam merubah image tersebut kita mulai dari diri kita kita berusaha berakhlak yang mulia kemudian kita tularkan kepada Eh, saudara-saudara kita, tangga kita, kepada ikhwan-ikhwan kita, ajak mereka berdialog. Bukankah eh, model kita selama ini benar atau enggak? Kita ajak mereka renungkan sesuai enggak dengan manhaj salaf. Bagaimana praktek masyayikh kita lihat. Bagaimana Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, Syekh Albani rahimahumullah, bagaimana praktek mereka? Apakah mereka seperti itu? Ajak renungkan ya. Terus kita renungkan bahwasanya ya eh, terkadang kita berlebih-lebihan dalam keras sehingga akhirnya kita jatuh ke dalam ghibah ya. Itu yang sangat saya khawatirkan. Kita tahdir boleh, sebutkan oh, nama orang boleh kalau memang ada masalahnya. Namun terkadang jadi bahan pembicaraan karena sudah kita sudah biasa mentahdir orang lain, akhirnya kita pun terbiasa menggibahi saudara kita, hmm. menyakiti perasaan saudara kita. Eh, terkadang oleh karena terkadang muamalah di antara ikhwan pun tidak baik ya, tidak hmm. ada kasih sayang, tidak mesra hubungan antara sama ikhwan ini yang harus kita ingatkan, jaga jaga tutur kata. Saya ajak ikhwan sekalian, para pendengar sekalian merenungkan sebuah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atun Eh, tasumun nahar wa takumul lail disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita yang dia itu selalu salat sunnah dan dia selalu uh, apa namanya puasa sunnah, salat malam selalu. Kemudian puasa sunnah selalu, luar biasa ibadahnya dan dia selalu bersedekah. Namun apa? Wa fi lisaniha syai'un tu'dhi Namun pada lisannya ada sesuatu yang menyelekit, yang menyakiti hati-hati tetangganya. Hmm. Lisannya tidak bisa dia jaga. Kadang ngomong menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah mengatakan la khaira fiha. Wanita seperti ini tidak ada kebaikannya. Hiya finar dia di neraka. Wa dzikra Nabi sallallahu alaihi wasallam Dia disebut kepada Nabi sallallahu tentang seorang wanita yang dia cuma tusallil maktubah, hanya salat lima waktu. Dan dia hanya puasa bulan Ramadan. Wa tatasaddaq bi athwarin min aqid dan dia hanya sedekahnya cuma sedikit. Kata Rasulullah sallallahu hiya fil jannah. Wanita ini di surga. Oleh karena itu kita renungkan orang yang saja puasa puasa puasa sunnahnya banyak, kemudian salat malamnya lancar, namun tatkala tidak bisa menjaga lisannya bisa mengantarkan dia kepada api neraka. Bagaimana dengan kita yang puasa sunnahnya juga tidak ada, sholat malam juga tidak ada, terus mau gibai teman-teman kita ya, si ini si ini si ini si gibai. Ya. Nah, ini bagaimana nasib kita nanti? Oleh karena itu, ya, para pendengar sekalian ya, jaga lisan ya, jaga lisan. Tatkala kita menghajar mentahdir silakan praktekkan tapi di atas di atas aturan, di atas rel yang benar. Jangan sampai kita kemudian e, bertawasuk yang tadinya berlebih-lebihan, yang tadinya ingin menasihati akhirnya jadi kedengkian yang timbul. Ya. Nah, ini saja nasihat anak, intinya perbaiki hubungan di antara ikhwas sekalian. Tatkala kita sudah memperbaiki hubungan kita, insya Allah masyarakat akan hilang image mereka bahwasanya dakwah salaf itu dakwah yang keras ya. Ya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, Bu? Ya, Ibu Abdullah. Ibu Abdullah. Begini Ustaz, saya mau bertanya ini iya, iya. bagaimana ya, ya Eh, kita menyampaikan kepada mungkin eh, umahat-umahat yang sudah kenal salaf mungkin hmm. ya belum lama gitu ya. Hmm. Mereka suka menyampaikan kepada kita kok salaf itu ukuahnya kurang katanya ya. Apanya kurang? Ukuah. Ukuahnya oh, katanya. Gitu. Tanya, apa memang tidak ditekankan masalah ukuah itu? Padahal saya dulu waktu saya ikut uh, kelompok yang lain tanya hmm. ukuah itu kita masya Allah katanya bagus sekali, hmm. tanya kan. Uh, ya, ya. Cuma ya mereka salah. Tapi kok di sini saya kayaknya Oh, tidak menemukan ya kalau kita sekedar taklim ya taklim kalau paling-paling kalau saling kenal yang dekat-dekat rumah hmm. kalau saya yang jauh kayaknya di taklim saya diem aja jadi kayaknya awak <laughs> salaf itu uh, tidak mau saling mengenal itu. Apakah ustadz ustadznya tidak menekankan masalah itu katanya. Yang kedua ustadz bagaimana kita untuk uh, ini ustadz uh, hmm. memberikan penerangan kepada ya umahat umahat seperti hmm. anak kita di sekolah gitu ya. Hmm yang kita di, uh, sekarang tuh kalau saya yang bercadar itu sering bilangnya teroris gitu. Oh gitu. Saya yeah. pernah disorakin di pasar teroris gitu. Oh, gitu. gitu. Ah, Cukup, uh, ya, jadi bagaimana ya. kita menanggapi mereka uh, gitu. Iya, iya. Ya, ya, ya, ya Ustaz. Iya, ya. Selamat khairan ya. Ya pertanyaan baik juga ya Ustaz. Ya ya, bagus <laughs> pertanyaannya. Oh, ya. Ini kebanyakan pertanyaan yang datang menceritakan kenyataan yang ada ya. ya. Kita harus sadari memang kita seperti itu ya. Artinya masih banyak Eh, saya dan yang lainnya masih ba banyak perlu membenahi diri ya. Karena saya yakin satu-satu sudah menyampaikan ya. Ustaz hmm. sudah menyampaikan. Ya, mungkin, mungkin terkadang penekanannya kurang karena mungkin Ustaz memandang ada perkara yang lebih penting. Yeah. Misalnya membantah hizbiyah, membantah ahlul bidah, kemudian tauhid syirik yang sebenarnya eh, matu matut pun harusnya sadar kalau ustad Ustaz kan sering ada kajian riyadus salihin, kajian tentang akhlak tinggal bagaimana pengamalannya ini yang jadi jadi pertanyaan oleh karena itu ya uh, para pendengar sekalian ya kita harus mulai seperti saya katakan tadi harus mulai mengoreksi diri. Jangan hmm. merasa pede dengan apa yang telah kita lakukan. Jangan kita merasa kita ini sekarang sudah yang terbaik. Tidak. Lihat ya bahwasanya eh, banyak sunnah yang masih belum kita laksanakan, terutama sunnah dalam bermuamalah, dalam bergaul dengan dengan saudara kita. Bukankah Rasulullah mengatakan tabasumu kali akhika sedekah? Senyum kepada saudara kalian itu bersedekah. Rasulullah mengatakan memasukkan ke, ke apa namanya bahwa termasuk sunnah adalah memberi kegembiraan kepada saudara kita. bukankah kata tatkala kita menyapa saudara kita dia akan gembira, senang. Ya. Ini kita dapat pahala. Jadi pahala bukan cuma sholat saja. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang hasan, kalau tidak salah riwayat Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan la ay, la ayyamshi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kata Rasulullah SAW, kalau saya berjalan menemani saudara saya untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih baik saya lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Bayangkan iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan luar biasa pahalanya. Namun Rasulullah lebih suka kalau kita menemani saudara kita dalam memenuhi kebutuhannya. Ini menunjukkan bukan Rasulullah mengatakan uh, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik adalah yang paling bermanfaat kepada manusia, ya. Kita punya manfaat kalau kita punya harta kita sampaikan, kita berikan kepada orang fakir miskin, kalau kita punya ilmu kita sampaikan, Eh, kalau kita nggak punya harta, nggak punya ilmu, jangan mukanya bengis ya. <laughs> Kasih masuk kesenangan pada hati saudara kita dengan senyum. Ya. Beri manfaat kepada dia. Dia tidak gerundel itu sudah manfaat ya. Adapun kalau wajah kita bengis, tidak cuek ya. ya. ya. kemudian jangan subhanallah ya kita jangan seperti itu berusaha menyenangkan saudara kita apalagi melihat orang baru ngaji ya justru hmm. kita dekati bukan malah kita jauhi atau kita mulai pertanyaan seperti wartawan jangan malah kita kadang-kadang gimana mbak seakan-akan sudah kenal lama Yeah. Kita seakan-akan sudah kelamat. Itu dia semakin tidak merasa jauh. Tapi kalau kita dari mana Mbak? Kok baru, baru pertama kali kesini ya Mbak? Kok bikin bajunya? Ini tidak boleh Mbak. Nah, gimana? <laughs> Makanya apa namanya dakwah itu uh, pengingkar ingkar mungkar ini juga nanti bahasanya panjang lagi. Ingkar mungkar itu butuh melihat maslahat dan dan mudarat ya. Uh, adapun pertanyaan kedua mengenai teroris ya, ya itulah apa namanya. Eh, dan memang ya kenyataan yang ada ya uh, ibu ibu uh, yang penanya ini bahwasanya memang Abdullah, eh, ya. Ah. Umu Abdullah ya. Uh. Umu Abdullah bahwasanya memang ada uh, kelompok yang begini modelnya teroris yang dia juga bercadar seperti ibu. Mm -hmm. Bahkan sebagian ulama mereka memfatwakan boleh kita mengambil harta orang kafir. Sehingga di beberapa negara kafir ada yang masuk akhwat bercadar nyuri di toko di apa namanya di swalayan. Ya. ya kalau swalayannya di di kampung ya enggak apa-apa. Kalau di sana kan ada syutingnya, Bu. <laughs> Orang kafir canggih-canggih, ada, ada kameranya. Ya ketangkap akhirnya bikin malu ya. Kadang mereka biarkan tapi akhirnya jadi bahan ejekan bagi iya. dan mereka bercadar seperti kita. Oleh karena itu, uh, ya ini ini tugas berat bagi ibu, tantangan bagi ibu untuk bisa berdakwah menjelaskan bahwasanya tidak semua orang bercadar itu tukang tukang bom. Jelaskan kepada hmm. umat bahwasanya dakwah Islam ada dakwah rahmah, ya dakwah rahmah yang di, diharapkan yang bisa menunjukkan kebahagiaan bagi setiap siapa saja yang memeluk dakwah salafiyah ini. Ya. Demikian saja. Ya mungkin juga sebagai sebagai masukan satu ya, iya, iya. pelajaran ya. buat uh, para ikhwan hmm. semuanya ya artinya uh, ada koreksi seperti Antum bilang ya. tadi saat ya. Hmm. Ya saat ada telepon lagi masuk. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Pak siapa nih Pak? Dengan Bapak Fuad di Depok. Iya hmm. Bapak Fuad silakan Bapak Fuad. Iya ini dengan Ustaz Firanda ya. Iya. Ya. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah gimana? Anak dulu hmm. di UGM dengan Oh Pak Fuad <laughs> mampir <laughs> oh, iya, insya Allah insya Allah ya gimana gimana? Materinya ini Mas Allah bagus sekali ya. Astagfirullah ya gimana? Ini mau nanya ya. Iya ya. ya artinya kita dalam berdakwah kan adalah merupakan sunatullah ya bahwasanya dalam dakwah itu ada rintangan akan ada cobaan. Nah, ya. kita lihat fenomena kadang-kadang eh, banyak ikhwan yang tidak mau berdakwah dengan hmm. alasan itu nanti kalau kita berdakwah akan ada tantangan dan cobaan dan sebagainya. Nah, ya kadang-kadang banyak yang nggak mau dengan alasan itu <clears throat> bahkan cenderung apa menyembunyikan hal-hal itu oh, walaupun oh, mungkin gitu. mungkin sudah tahu nah mau kan eh. nasihat antum Ustaz. Iya iya. Jazakallah. Eh, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, apa namanya telah kita jelaskan keutamaan dakwah ya dan ingat ya ikhwan ya bahwasanya jangan kita meninggalkan amal gara-gara takut tantangan ya. Terus bagaimana mau beramal ya? Bahkan hidup ini penuh dengan tantangan yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa lari dari tantangan. Ya, yang kita harus lakukan adalah menghadapi tantangan tersebut dengan cara yang terbaik. Kemudian, ikhwan, yang perlu anak tekankan juga bahwasanya tidak semua orang yang berdakwah itu harus alim dulu, harus lulus dari Madinah atau harus lulus dari Yaman, tidak. Setiap orang bisa berdakwah ya. Setiap orang bisa berdakwah dengan caranya masing-masing ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun satu ayat ya. Yang penting yang kita sampaikan adalah hadis Rasulullah SAW atau ayat Al-Quran kita sampaikan maka kita sudah berdakwah. Kalau kita tidak tahu penjelasan secara perinci, kita sampaikan saja penjelasan sebatas yang kita tahu. Jangan sampai kita berbicara tanpa ilmu. Jadi setiap orang bisa berdakwah, di kantor dia berdakwah, ya, di rumah sakit dia berdakwah, di keluarganya dia berdakwah, ketemu dengan temannya berdakwah, makan bakso berdakwah. Kemana saja dia berusaha untuk untuk berdakwah karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah ikhwan, ikhlas dalam berdakwah sangat penting. Pengaruhnya luar biasa. Ya, bisa jadi seorang ilmunya pas-pasan, namun karena keikhlasannya Allah membuka membuka hati orang yang dia dakwai ya. Bukankah sebagian perkataan orang kalau perkataan itu keluar dari hati akan masuk masuk ke hati ya. Oleh karena itu uh, apa namanya uh, ikhwani fillah wa uh, jadi pemahaman sebagian orang bahwasanya kalau berdakwah itu ulama dulu ini tidak tidak benar setiap orang bisa berdakwah namun sesuai dengan kapasitasnya masing-masing kalau memang tidak bisa berdakwah misalnya dia bisa menganjurkan coba dengar radio Roja ya antar beritahu kepada masyarakat bahwasanya ada radio yang bagus seperti radio Roja atau menunjukkan tempat pengajian di sana ada ustadz ini ustadz ini tunjukkan tempat pengajian nah, itu cara dakwah bermacam-macam ya bisa dilaksanakan uh, semuanya ya. Iya. Allah alam Ustaz, ada SMS-nya maksudnya Ustaz. Hmm. Assalamualaikum, anak tanya apakah dai itu harus bisa berbahasa Arab? Hmm. Ya karena anak umhat yang sudah usia lanjut untuk belajar bahasa Arab sudah tidak mungkin sanggup. Tapi anak tetap ingin berdakwah. Selama ini anak sering sedih kenapa anak faham salaf setelah tua yang dari Ummu Hamam di Tambun. Oh gitu. Eh, Insya Allah. Eh, tadi anak tadi anak sudah jelaskan bahwasanya dakwah itu tidak mesti jadi orang alim dahulu ya. Iya. Dakwah bisa dengan akhlak menunjukkan akhlak yang baik. Seperti saya katakan bahkan kalau tidak mampu bisa menganjurkan orang dengar radio atau menganjurkan orang ke tempat pengajian apa saja kebaikan. Makanya mandala ala khair Barang saya menunjukkan kepada kebaikan. Kebaikan apa saja? Berkaitan dengan akhirat atau kebaikan berkaitan dengan dunia. Kalau kita dakwai orang-orang melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Ya. E, tidak mesti harus tahu bahasa Arab. Ya. Kita bisa baca Quran terjemahan, kita pahami maknanya, kita baca hadis, kita pahami maknanya, terus kita sampaikan kepada orang depan kita. Kita katakan, ada hadis maknanya seperti gini. Nanti kalau ini, saya bisa bawakan e, teksnya ya, seperti itu. Bisa saja kita sampaikan dengan cara seperti itu. Jadi dakwah itu tidak disyaratkan harus jadi Eh, syekh dulu atau jadi ulama dulu ya. Saya katakan ibu jangan bersedih. Sungguhnya uh, bukankah amal itu dilihat dari akhirnya? Amal itu dilihat dari akhirnya. Saya yang muda ini tidak tahu saya meninggal bagaimana ya. Ibu subhanallah di masa tua sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ada seorang yang dia beramal bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhira' ada orang yang dia beramal di masa mudanya dengan amalan ahli surga, bertakwa dan macam-macam. Namun di akhir hayatnya dia berubah sehingga dia beramal dengan penduduk amalan penduduk neraka yaitu bermaksiat kemudian dia meninggal akhirnya dia masuk masuk neraka ada sebaliknya orang yang di masa mudanya bermaksiat macam di akhir hayatnya dia mengenal hidayah, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dia pun meninggal dalam keadaan demikian maka dia masuk surga oleh karena itu nasihat bagi saya dan pada para pendengar sekalian terkhususnya Ummu Abdurrahman ini agar istiqomah sungguhnya hidayah yang Allah berikan kepada ibu di masa tua itu luar biasa nilainya yang terlalu banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah tersebut? Bukankah masih banyak orang sudah tua masa tua masih tenggelam dalam kemaksiatan? Sudah tua masih tenggelam dalam kemaksiatan. Bukankah masih banyak orang di masa tua masih tenggelam dalam bid'ah, dalam kesyirikan? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memilih ibu, memberi hidayah ibu di masa tua. Ini nikmat yang luar biasa. Maka jangan bersedih, perbanyak amal, jaga amal tersebut istiqomah sampai ibu bertemu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, uh, ada lagi masuk. Ya. Assalamualaikum. Halo dari siapa iya, ini? Dari Ahmad. Ahmad di mana? di Cilengsi. Iya, hmm. kental ya, silakan. Saya tanya Iya. Eh, bagaimana saya cara berdakwah di di lingkungan keluarga Ustaz? Iya. Sedangkan di keluarga saya ini hmm. masih apa? Berbeda lah dengan dengan pemahaman yang saya sekarang ini Pak Ustaz. Iya, iya. Ya, terus yang kedua <clears throat> mendakwah uh, orang-orang yang yang saya anggap ini sangat menyalahi Ustaz. Nah, contohnya uh, apa yang seperti orang yang sedang nongkrong-nongkrong di jalan gitu Ustaz, yeah. Hmm. yang uh, di mana gang itu buat hmm. buat orang jalan tapi dia menghalangi gitu kan yeah, yeah. Uh, minum-minum atau apa yeah, iya. segala macam uh, uh, ya, ya, ya. dakwah kepada keluarga ya uh, keluarga kita yang paling apa cocok itu kita berdakwah dengan dengan akhlak ya yang jadi problem terkadang kita mungkin akhlaknya nggak bagus sehingga keluarga kita tidak mau mendengar kita cobalah kita rubah akhlak kita Rubah akhlak kita, taat kepada orang tua, ya. Kalau dipanggil nurut, kemudian bertutur kata yang halus. Kalau kita rubah akhlak kita, kita tunjukkan kepada keluarga kita, minimal mereka sudah husnuzon. bosnya orang ini orang yang baik. Pemahamannya apa sih? Nah, mungkin jadi pertanyaan. Tapi kalau akhlak kita sudah buruk, bagaimana mereka akan suudzon? Oh, ngaji malah nggak nyala ngaji malah gini oh, maka semakin dijauhi oleh karena itu saya nasihat saya pertama kali rubah akhlak kemudian kita dakwahi kita ajak ngomong dan ini yang sulit terkadang orang tua tidak mau digurui ini yang repot ya. Ketika kita dawai ayah kita, oh, ayah kita, wah kamu siapa sih anak kemarin sore, ingus saja apa namanya istilahnya belum beres <laughs> istilahnya macam-macam, tidak mau dengar. Nah, itu kita harus bersabar ya. Atau kita kasih buku taruh di kamarnya, atau kita suruh dengarkan radio, <laughs> dengar dulu, atau kita putarkan kaset. Ya kita berusaha dengan wasilah apa saja yang kita kira cocok buat buat orang tua kita ya. Ketika kita jauh ya biru waladin kita telepon, kirim SMS ya sehingga orang tua merasa sangat diperhatikan dan dihargai oleh antum tatkala orang tua merasa demikian, dia akan merasakan mendapatkan anak yang luar biasa. Mungkin dia akan mendengar nasihat antum. Nah, seperti itu saya rasa ini saya katakan saya pengalaman begini kurang ya. Saya hanya bisa menggambarkan dakwah yang pernah saya lakukan di keluarga saya ya. Eh, apa namanya eh, dan tidak sebagaimana ustadz ustaz yang lain. Antum bisa tanyakan kepada ustadz ustaz yang lain yang lebih berpengalaman dalam berdakwah. Ini hanya teori <laughs> pengamalannya saya pun kurang ya. Oleh karena itu eh, tanyakan kepada ustadz yang lebih pengalaman dengan masalah ini ya. Iya. ada pertanyaan dari SMS. Ya, uh, satu pertanyaan saja. Uh, nasihat untuk para akhwat uh, tadi pertanyaan yang banyak tentang yeah. uhuwah dan yeah. sikap dan juga mungkin para ikhwan yang lainnya yang masih kurang dalam masalah uhuwah, sikap, akhlak. Ya, nasihatnya ya seperti antum sudah ketahui semua yaitu perbaiki akhlak. Ingatlah bahwasanya ibadah itu bukan hanya sekedar sholat malam. Ibadah itu bukan hanya sekedar puasa sunnah ya. Bahkan bukankah akhlak mulia itu ibadah yang sangat agung? Makanya Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya e, termasuk amalan yang paling berat timbangannya adalah apa? Husnul khuluk, akhlak yang baik itu pahalanya luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa namanya e, orang bisa apa namanya e, bihusni khuluqihi yudriku apa namanya e, martabat sawamul qawam. Rasulullah SAW mengatakan orang dengan akhlaknya yang baik bisa mencapai derajat orang yang suka puasa sunnah dan suka sholat malam dengan akhlak yang baik. Bukankah akhlak yang baik itu luar biasa nilainya? Bukankah husnudzon, ya? Kemudian tidak hasad, itu luar biasa pahalanya. Jadi jangan kita nyangka pahala cuma sekedar puasa, sholat tidak. Bahkan akhlak mulia luar biasa timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrobukum minni majlisan yaumal kiamah, ahsanukum khuluqa." Orang yang paling dekat di sisiku hari kiamat nanti paling tinggi kedudukannya, yang paling baik eh, apa namanya? akhlaknya, ya. Eh, saya tadi ingin menyampaikan sesuatu saya lupa ya. Eh, intinya apa namanya akhlak yang mulia itu apa uh, kedudukannya sangat sangat tinggi. Oleh karena itu akhwat ya ini nasihat bagi saya dan antum antuna sekalian uh, jangan kita apa namanya hanya sekedar terfokus pada amalan-amalan dohir. Ingat amalan batin juga seperti saya katakan tadi tidak hasad ya. kemudian tidak seudon itu perlu kita jaga di antara akhwat karena terkadang ketidakcekcokan itu timbul karena apa yang ada di batin kita kita hasad kepada orang akhirnya timbul dengan ungkapan melalui lahiriah kita. Kenapa? Asalnya karena hasad yang timbul dalam dalam hati kita. Bukankah dalam hadis riwayat Ahmad Rasulullah SAW tatkala berdakwah kepada para sahabatnya, kemudian ada Rasulullah mengatakan itola alaikum rojulim ahli jannah akan datang apa ada seorang dari penduduk surga yang lewat. Para sahabat lihat ternyata ada orang. Hari kedua juga Rasulullah mengatakan demikian ada orang penduduk surga yang lewat. Sampai hari ketiga akhirnya dicek oleh seorang sahabat kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin As dicek bagaimana ibadah orang ini. Ternyata dia tidak sholat malam, tidak juga puasa sunnah, ya. Cuma apa ibadahnya? Dia tidak hasad, ya. Kata sahabat ini, hadal ladzi nutikuhu. Ini yang sulit, tidak hasad. Oleh karena itu, eh, perhatikan akhlak, ya, jaga hati, ya, itu penting, jaga hati jangan sampai bukankah tauhid itu masalah hati, ya. Jangan kita tauhid cuma teori. Teori semua orang bisa, oh tauhid terbagi menjadi ini, oh syirik begini-begini, prakteknya mana? Tatkala sabar tidak disuruh sabar tidak sabar. Bukankah sabar itu merupakan buah dari tauhid? Yeah. Bukankah akhlak itu buah dari tauhid? Itu hanya sekedar teori semua orang bisa. Ya, tinggal baca-baca bisa. Tapi yang penting adalah praktek. Bagaimana jaga hati? Jangan sampai hasad, jangan sampai anu tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perhatikan. Demikian saja kurang lebih ana eh, mohon maaf ya. Yang benar Allah Subhanahu wa taala pribadi saya sendiri. Semoga Allah memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.